Utamanya karunia dalam hal memudahkan kita sebab-sebab untuk mengenal keimanan menyempurnakannya memperbaiki penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Antum ketahui semua bahwasanya anugerah iman adalah anugerah terbesar. Anugerah iman adalah sebab yang menjadikan bertingkat-tingkatnya kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang tentu didukung dengan amalan soleh ini akan menjadikan pahala dan keutamaan yang dikerjakan oleh seorang hamba dalam Islam menjadi berlipat ganda melebihi dari orang-orang yang tidak memahami dan mengamalkan konsekuensi keimanan dengan benar. Oleh karena itulah kita ketahui bersama dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengumpamakan keimanan sebagai pohon, pohon yang baik yaitu pohon kurma. yang akan menghasilkan buah-buah yang baik yang bermanfaat bagi manusia. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahin bi bi'izni rabbiha. <clears throat> Tidakkah kamu melihat Bagaimana Allah membuat perumpamaan, permisalan, kalimat-kalimat yang baik, yaitu kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat takwa kepada Allah, zikir, bacaan Al-Quran dengan pemahaman yang benar, kalimat-kalimat Islam, kalimat iman. Perumpamaannya seperti pohon yang baik, Allah membuat perumpamaan dengan sesuatu yang terlihat nyata. Supaya kenapa? Kita bisa bayangkan. Kita bisa mengusahakannya karena kita lakukan dalam kehidupan nyata. Jadi pohon iman dalam hati itu seperti pohon yang kita saksikan dalam kehidupan kita. Pohon yang baik dari bibit yang baik yang subur. Kasajaratin tayyibatin seperti pohon yang baik asluha thabitun wa far'uha fis sama. Yang akarnya menancap kokoh ke dalam tanah, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Artinya untuk keimanan dasarnya benar. <clears throat> yang akan menopang batang pohon tersebut. <clears throat> Sehingga cabangnya pun akan semakin tinggi ke langit. Dan lebih daripada itu tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Dia akan mengeluarkan buahnya setiap saat dengan izin Allah. Pohon keimanan kalau dasarnya kuat, maka dia akan mudah membuahkan hasil yang baik, menghasilkan amal-amal yang berlipat ganda. Makanya wallahi ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah. Kalau kita sudah mengenal jalan sunnah kemudian kita tidak mendalami masalah iman, masalah akidah, masalah yang membenarkan amal kita, bahkan meningkatkan kualitasnya, kita rugi. Jalan sudah terbuka. Hanya orang yang paham jalan sunnah yang bisa memperbaiki pengamalan dirinya kepada Allah. Dan ini didapatkan dengan taufik dari Allah melalui jalan ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala membuat contoh yang mungkin pernah kita dengar tentang hal ini. Fa'tabir hadza bihal bihal Siddiq radhiyallahu taala anhu kata beliau dalam kitab miftahu dari Sa'adah. Coba ambil pelajaran tentang pentingnya iman, pentingnya ilmu yang bermanfaat dalam hal meningkatkan kualitas amal kata beliau dari keadaannya sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Perhatikan keadaan beliau amal-amal yang beliau lakukan, ibadah-ibadah yang beliau kerjakan, kenapa sampai menjadikan kedudukan beliau lebih tinggi dibandingkan sahabat yang lain? Tentu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya yang membedakannya adalah masalah iman. Karena kalau lihat rajinnya berjihad sama-sama rajinnya, Rajinnya beribadah dalam artian membaca Al-Quran, berzikir, para sahabat yang lain juga tidak kalah. Demikian pula bersedekah. Salat sunnah. Sahabat yang lain tidak kalah. Tapi masalah iman yang menjadikan pembeda. Kecintaan kepada Allah yang menjadikan keistimewaan beliau Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani dari kalangan tabi'in mengatakan, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bikafrati salatin wala siyamin wala sadaqatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengungguli keutamaan para sahabat yang lain hanya dengan banyaknya sholat, puasa atau banyak bersedekah karena sahabat yang lain pun juga banyak tapi beliau mengungguli keutamaan mereka karena syai'un waqara fi qalbihi sesuatu yang menancap kuat dalam hati beliau keimanan yang mantap yang ada dalam hati Tentu ini bukan berarti menafikan fungsi amal, tetapi amal itu yang menjadikan bertingkat-tingkat nilainya bukan yang nampak karena seorang orang bisa menampakkan kebaikan pada dohirnya. Tapi apakah amal tersebut dilatasi cinta kepada Allah? Karena mengharapkan rahmatnya, takut akan azabnya, mencari keridoannya, mengharapkan perjumpaan dengannya, atau amal tersebut hanya sekedar berpura-pura seperti orang-orang munafik atau amal tersebut dilakukan memang kelihatannya dikerjakan tapi terpaksa atau sekedar rutinitas banyak sebab-sebab yang menjadikan orang beramal oleh karena itu ayat ikhwatu fiddin di sini perlu diingatkan kita belajar manhaj salaf Alhamdulillah dengan taufik Allah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita mengenal jalan sunnah ini kesempatan untuk kita meraih keutamaan setinggi-tingginya. Karena kebaikan di sisi Allah itu bukan cuma dengan pengakuan tetapi benar-benar dengan belajar yang sesuai manhaj salaf menguatkan keimanan sehingga membuahkan amal-amal yang yang mendapatkan janji keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli ucapannya Imam Al-Hasan Al-Basri. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakinahu syai'un waqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal. Iman itu bukanlah sekedar dengan angan-angan dan menghiasi diri dengan pengakuan-pengakuan. Tapi iman itu adalah sesuatu yang merasuk menancap kokoh dalam hati yang kemudian dibuktikan atau dibenarkan dengan amal-amal kebaikan yang dikerjakan manusia. Maksudnya apa ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din Maksudnya orang yang mengetahui jalan yang benar harusnya dia sampai kepada tujuan yang benar tujuan yang baik. Kalau orang yang tidak mengenal manhaj salaf, dia harus mencari jalan dulu, baru bertemu dengan tujuan yang benar. Nah terus apa alasan yang sudah mengenal manhaj salaf untuk kemudian tidak mengusahakan kebaikan ini? Apakah kita tidak malu waktu membaca biografinya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang mereka demikian semangat dalam menghadiri majelisnya Rasulullah SAW dan semangat mempraktekannya. <clears throat> Apakah kita tidak malu dengan orang-orang yang soleh yang kita menisbatkan diri kita kepada mereka, yang mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, yang itu <clears throat> mereka dapatkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersungguh-sungguh meniti jalan Allah untuk mencapai tujuan yang baik tersebut. Jadi kalau sudah jalannya sama, Zat yang maha kuasa memberikan taufik juga sama. Lah kenapa hasilnya tidak sama? Itu pertanyaannya. Kenapa generasi yang ada saat ini, ya ini kita-kita saat ini, semangatnya dalam berislam tidak seperti mereka? <clears throat> Padahal kita sudah berusaha menempuh jalan yang sama. <clears throat> Selalu berdoa memohon dari Rob yang sama, yang maha kuasa. Dari dulu sampai sekarang, bahkan seterusnya. Dengan sifat-sifat kesempurnaannya. <clears throat> Kenapa hasilnya tidak sama? Berarti ada yang tidak beres. Ada yang perlu dibenahi. Makanya belajar keimanan merupakan jawaban dari semua permasalahan yang dihadapi manusia setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi iman yang benar akan membawa manusia itu selalu merasa tenang dengan iman, bahagia ketika beramal soleh. yang salah paham. <clears throat> Waktu kita membahas mengenai iman yang <clears throat> dirasakan kemanisannya, kelezatannya, dan ini disebutkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Sebagian orang berpikir itu untuk orang-orang yang tinggi tingkatannya. Untuk para nabi dan para sahabat. Adapun kalau kita cukup sederhana saja. Yang penting itu pengajian kenal tauhid, menisbatkan diri sebagai salafi yang ini penisbatan yang mulia, cukup. Masalahnya tadi menisbatkan diri ikut kajian tidak salah, tapi merasa cukup itu yang salah. Merasa bahwa apa yang kita miliki sudah standar untuk selamat. Nah ini yang yang bahaya. Karena salah satu di antara tipu daya syaitan adalah membuat orang itu merasa dirinya cukup. Sehingga kalau orang merasa dirinya cukup, kalau dinasehati dia mengatakan, ah, buat apa saya ikuti, saya sudah cukup. Kalau dia melihat orang yang lebih baik, itu kan dia tingkatan yang tinggi. Kan masih ada tingkatan kedua, tingkatan ketiga. Sampai ada pernyataan, biarlah saya masuk surga di pinggir-pinggirnya saja. Di emper-empernya saja. Mendingan kalau masuk, kalau tidak masuk bagaimana? Ini yang kemudian menjadikan kebanyakan orang merasa puas. Setelah mengikuti kajian setahun, dua tahun, tiga tahun sudah tamat pengajiannya, khotam. Ada pengajian berikutnya, buat apa hadir lagi? Paling juga itu itu yang dibahas saja. Ini akhirnya yang akan menjadikan Orang-orang seperti ini tidak pernah memikirkan untuk mengusahakan peningkatan iman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wala shirahan fattahimhu." fa inna rabba ta'ala syakurun yakni annahu la budda an yuthiba amila ala amalihi fi dunya min halawatin yajiduha fi qalbihi wa quwwatin wa qurrat wa tumaninatin wa qurrati ain fa haitsu lam yajid dhalika fa amaluhu madhul kata beliau kalau kamu beramal tidak merasakan nikmat tidak merasakan tenang dengan amalmu. Maka curigailah amalmu tersebut. Curigailah dirimu. Ada apa dengan dirimu? Masa beramal kebaikan mendekatkan diri kepada Allah membuat dia tidak tenang. Sementara kalau dekat dengan dunia baru dia tenang. Dekat dengan hartanya, rumahnya, kendaraan baru dia tenang. Gimana seperti ini? Dikatakan beriman benar-benar. Kalau kamu tidak dapati dalam amal kebaikan yang kamu lakukan rasa tenang dan bahagia, berarti curigai amalmu, curigai dirimu. Kenapa kata beliau? Fa inna Rabb Ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb salah satu di antara namanya yang maha indah adalah Asy-Syakur. Fa inna Rabb Syakur. Apa artinya Syakur? Maha berterima kasih, maha bersyukur, maha membalas kebaikan dengan sempurna. Kalau kita beramal dengan benar sedikit, Allah berikan balasan yang besar. Nah kata beliau, konsekuensinya nama ini, kandungan makna nama ini, Allah mesti memberikan balasan. Bagi orang yang berbuat kebaikan di dunia, kalau memang benar amal tersebut, apa itu balasannya? min halawatin yajiduha fi qalbihi rasa manis yang dia dapati dalam hatinya. Perasaan tenang, perasaan sejuk jiwanya. Ini adalah balasan. Kalau amal kita benar, iman kita benar artinya memenuhi standar untuk selamat, mesti kita akan rasakan hal ini fahaitsu lam yajid dzalika fa'amaluhu manqul maka kalau dia tidak mendapati semua itu berarti amalnya rusak imannya tidak benar nah orang yang seperti ini kenapa dia merasa dirinya bisa terjamin kenapa dia merasa dirinya cukup waktu dia beramal dengan malas-malasan menghadiri kajian juga hanya sekedar rutinitas Kemudian dengan itu dia merasa dirinya sudah cukup. Ayuhal ikhwatu fidina azakumullah. Belajar artinya mengusahakan ilmu yang bermanfaat. Yang masuk ke dalam hati. Agama itu diturunkan untuk kebaikan manusia. Untuk memperbaiki keadaan manusia. Makanya kalau agama dipelajari dengan benar, tidak ada seorang pun yang akan meninggalkan agama selama-lamanya. Karena agama itu ketika bertemu dengan hati langsung kelop. Makanya iman yang sempurna disebut sebagai perhiasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma zayyinna zinatil iman waj'alna hudata muhtadin. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan hiasan iman, hiasan yang paling berharga. Waj'alna hudatan muhtadin dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu memberi mendapatkan petunjuk darimu dan mengusahakan petunjuk untuk orang lain. Jadi perhiasan itu adalah perhiasan yang paling indah adalah hiasan iman. Inilah yang disifati keimanannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan wahai para sahabat. Dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu seperti perhiasan zina perhiasan dalam hatimu dan menjadikan kalian benci terhadap kekafiran, kefasikan dan perbuatan-perbuatan maksiat. Inilah gambaran tentang keindahan iman yang dimiliki oleh generasi utama umat ini yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, makanya Belajar membenarkan iman, belajar cinta kepada Allah, takut dan berharap kepadanya, berarti belajar mengusahakan perhiasan paling berharga yang akan memperbaiki hati kita. Yang mana kalau hati sudah baik, antum ketahui semua anggota badan akan menjadi menjadi baik. Ida saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Karena hati itu kalau baik maka akan baik semua anggota badan, kalau buruk maka akan buruk semua anggota badan. Itulah hati manusia. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan kenapa kita kurang semangat dalam mengerjakan amalan soleh. Tidak seperti para sahabat radhiyallahu taala anhu ajma'in. Baik, kita memang melaksanakan salat berjamaah, kita melaksanakan salat lima waktu. Tapi siapa di antara kita yang ketika melaksanakannya dia benar-benar merasakan nikmat sehingga tidak pengen selesai salatnya? Para ulama salaf diterangkan oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya, mereka itu yang membuat mereka sedih adalah ketika sholatnya sudah akan berakhir. Karena mereka itu menjadikan sholat tempat beristirahat. Yastarihu fiha la yastarihu minha. Beristirahat dalam sholat, bukan beristirahat dari sholat. Siapa yang bisa seperti itu? Sebagaimana ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita kenal bersama, wajulat kurratu aini fi sholat dijadikan penghibur bagi hatiku, kesejukan bagi jiwaku ketika aku menunaikan sholat. Wallahi kalau sudah begini keadaannya, orang tidak perlu lagi dipaksa beramal karena dia akan mencarinya. Siapa yang tidak ingin menjadi jiwanya tenang, hatinya sejuk? Dan ini ya kurratul ain, penyejuk hati ini merupakan tujuan semua ibadah yang Allah syariatkan. Makanya orang yang mengenal keindahan Islam memiliki perhiasan iman dalam hatinya ketika menyikapi atau menghadapi ibadah dia bukan cuma bersemangat dan mau melakukannya bahkan dia berlomba-lomba bersegera mengerjakannya ini lebih daripada semangat apa kuncinya imannya benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahih benar karena cinta itu yang menjadikan semua indah cinta, kalau dasarnya cinta, semua menjadi indah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan satu kaidah bagaimana cara untuk membangkitkan motivasi dalam melakukan kebaikan. Kaidahnya singkat. Apa kata beliau? Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau antum ingin merasakan sesuatu itu nikmat, cintai dulu sesuatu itu. Kenali kebaikannya, manfaatnya untuk diri antum. Kenapa orang-orang yang soleh bukan cuma semangat berlomba-lomba, subhanallah. Dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam surat Al-Anbiya ayat ke-90 Allah Subhanahu wa taala berfirman innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Ini simbol ciri-ciri utama orang yang sempurna imannya. Dan mereka selalu tunduk khusyuk ketika beribadah kepada kami. Sekarang pertanyaannya, kenapa mereka berlomba-lomba? Apakah berlomba-lomba untuk mendapatkan uang, emas, atau harta? Karena saat ini yang kita bisa bayangkan manusia itu berlomba-lomba kalau ada pembagian uang. Berlomba-lomba semuanya. Sedang lapar ditawari makan, berlomba-lomba mengejarnya. Nah ini bisa dibayangkan orang berlomba-lomba dalam beramal. Bersedekah, berlomba-lomba, berpuasa, berlomba-lomba, bersolat sunnah, berlomba-lomba. Bagaimana yang seperti ini? Tapi ini sifat nyata yang Allah sebutkan ada pada diri orang-orang yang sempurna imannya. Di dalam ayat lain surat Al-Mu'minun Allah berfirman, "Ulaika yusari'una fil khairati wa hum Mereka adalah orang-orang yang selalu yusari'un bersegera dalam kebaikan dan berlomba-lomba mengerjakannya. Subhanallah, kalau dasarnya cinta yang benar, itu menjadikan pendekatan diri kepada Allah menjadi nikmat. Makanya majelis ilmu karena ini merupakan sebab untuk memperbaiki penghambaan diri kepada Allah, rasanya nikmat, riyadul jannah, taman-taman sorga. Idza maratum bi riyadil jannati fartahu, kalau kalian melihat taman-taman sorga maka bersenang-senanglah padanya. Itu artinya teman-teman sorga karena membawa kita kepada sorga yang sesungguhnya. Menjadikan penghambaan diri kita kepada Allah benar. Nah di sini kita perhatikan ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Kalau ingin semangat melakukan sesuatu, cintailah sesuatu itu. Sekarang dalam urusan dunia, urusan dunia itu kecintaan kita kepada sesuatu terbatas. Karena bagaimanapun kita mencintai sesuatu, sesuatu ini bukanlah tuntutan keindahan hati yang paling besar. Karena hati manusia itu diciptakan oleh Allah dan hanya bisa tenang ketika dia mengenal penciptanya. Ala bidzikrillah tatmainnu al-qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia akan menjadi tenang. Jadi hati hanya akan bahagia dengan sesungguhnya setelah dia mengenal keindahan dan yang menciptakannya. Nah sekarang contoh dalam kehidupan manusia. Kita mencintai sesuatu kita akan merasa senang melakukannya. Misalnya banyak orang yang saat ini punya hobi yang aneh-aneh. Padahal hobinya tidak masuk akal untuk untuk untuk kita untuk orang lain. Ada yang hobinya mengumpulkan benda-benda antik sampai belinya miliaran-miliaran. Kita pikir buat apa dia kejar seperti itu? Tetapi orang bodoh ini mengatakan ini adalah kesenanganku karena hatinya menyukainya. Sampai mengorbankan uang demikian besar. Orang lain yang tidak paham, orang gila seperti ini. Misalnya contoh lain, orang yang melakukan pekerjaan, padahal pekerjaannya berat. Pekerjaannya berat, tapi dia tetap semangat melakukannya karena dipikir dia mendapatkan imbalan di situ. Jadi ada sesuatu tujuan yang dicintainya sehingga dia semangat mengerjakannya. Orang tukang bangunan yang bekerja di siang hari kadang-kadang panas di atas, kenapa dia tetap melakukannya? Tentu dia payah, tentu dia capek, tapi karena tujuannya lebih dianggap disukainya, makanya dia bersabar dan terus mengejar hal tersebut. Contoh saja yang lebih sederhana lagi. Apa ini ketika perlombaan yang sering kita lihat di Jawa, ada 17 Agustus perlombaan panjat pohon yang licin dikasih apa? Apa pohon, pohon pinang ya? Ada hadiahnya. Masya Allah itu sulitnya, sulit dilihat orang diketawai jatuh. Karena hanya karena hadiah mereka semangat mengerjakannya. Kenapa tidak capek? Jawabannya karena ada yang dituju yang, yang disukai diinginkan. Padahal kalau disuruh ibadah sebentar saja anak akan mengeluh, capek, malas, Kenapa? Karena dia tidak mengenal keindahan yang dituju. <coughs> Jadi kelezatan itu, kenikmatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau ada salah seorang di antara kita sudah lama tidak bertemu dengan orang yang dicintainya, seorang ikhwan sudah lama pisah sama istrinya rindu. Tiba-tiba dalam satu kesempatan mereka bertemu. Apa yang terjadi kira-kira? dunia terasa berbunga-bunga meskipun musim gugur, musim kemarau. Betul. Lapar jadi hilang, haus jadi hilang. Kenapa? Cinta masalahnya. Jadi cinta itu menjadikan indah. Sampai rasanya dunia milik berdua katanya. Ini kenyataan. Jadi kalau ini berlaku pada cinta kepada manusia yang saya katakan tadi, kecintaan hati kepadanya tetap terbatas. Bagaimana cinta kepada Allah yang merupakan tuntutan hati yang paling utama? Itu kalau hatinya mengenal penciptanya. Ya ini belajar iman yang benar. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam kitab beliau satu Lahfan La sa'adata lil qalbi حياة hayata wala faraha wala surura illa bi an yakuna Allah wahdahu ilahahu wa fatirahu wa huwa ma'buduhu wa ghayatu matlubihi wa Tidak ada kebahagiaan yang sebenarnya bagi hati manusia. Bahkan tidak ada kehidupan, tidak ada kesenangan dan kebahagiaan kecuali setelah dia mengenal Robnya kemudian beribadah dengan kepadanya semata-mata, menjadikannya sebagai puncak tujuannya dan yang paling dicintainya melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ingat kata beliau, tidak mungkin bahagia hati. Artinya, tidak mungkin tenang hidup seseorang sebelum dia mengenal Allah. Karena famankana lillahi jahilan fahuwa lima siwahu ajhal. Siapa yang tidak mengenal Allah, maka terhadap yang lainnya pun dia akan lebih tidak kenal lagi. Sebab yang menjadikan kerusakan hidup manusia tidak terarahnya tujuan hidup mereka. Ini menimpa siapa saja termasuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keburukan-keburukan dan kekurangan-kekurangan kita adalah karena kita kurang mengenal Allah kurang belajar iman yang benar kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam <coughs> Al-Qur'an surat Al-Hasyr. Al-Hasyr ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lalai kepada Allah, tidak mengenal Allah, maka Allah jadikan dia tidak kenal kepada dirinya sendiri. Mereka inilah orang-orang yang rusak. Tidak mungkin manusia bisa memperbaiki dirinya, mengenal kemaslahatan kebaikan dirinya, kalau dia tidak kenal dan yang menciptakan dirinya. Makanya orang yang tidak berbahagia ketika mendekatkan diri kepada Allah, lebih-lebih lagi dia tidak berbahagia dengan semua orang yang ada di sekitarnya. Bahkan semua orang tidak bahagia bertemu dengan dirinya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Man qarrat ainuhu billahi qarrat bihi kullu ainin." Barang siapa, barang siapa yang jiwanya merasa tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah, maka semua jiwa akan senang ketika berdekatan dengannya. Sebaliknya, kalau bertemu Allah saja dia sudah merasa berat, maka semua manusia pun ketika bertemu dengan dia akan merasa sulit. Orang seperti ini tidak mungkin bahagia hidupnya. Makanya iman yang benar itu akan menciptakan kebahagiaan tertinggi dalam kehidupan manusia di dunia. Salah seorang ulama salaf berkata, "Masakinu ahli dunia kharaju minha wa madzaku atyaba ma fiha." Alangkah miskinnya orang-orang yang hidup di dunia ketika mereka meninggalkan dunia mereka belum merasakan Keledatan tertinggi di dunia ini. Waktu ditanya, "Wa ayyu syai'in atyabu ma fiha?" Apa itu kenikmatan tertinggi yang ada di dunia? Ulama ini mengatakan ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bi kurbihi wa syauku ila liqa'ih. Mengenal Allah, mencintainya, merasa bahagia ketika mendekatkan diri kepadanya, dan rindu untuk bertemu dengannya. Jadi ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi Merasa cinta kepada Allah, bahagia ketika mendekatkan dirinya, ini pembahasan sunnah. Bahkan ini pembahasan sunnah yang paling besar. Jangan kita menganggap ini pembahasan ahlul bidah orang-orang tasawuf. Yang sudah kita bahas dari awal tadi, pemahaman yang salah tidak mungkin membawa kepada hasil yang benar. Orang yang salah belajar akidah tidak mungkin dia bisa merasakan nikmat yang sesungguhnya ketika beribadah kepada Allah karena jalurnya salah. Jadi ini pembahasan sunni yang harusnya diusahakan setiap ahlu sunnah karena ini kenikmatan tertinggi di dunia bayangkan ulama tadi mengatakan miskin kasihan orang yang di dunia sudah keluar dari dunia dengan berbagai macam penderitaan di dunia tidak merasakan kenikmatan tertinggi yang nanti di akhirat juga diancam terhalang dari kenikmatan tertinggi ini makna ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala inna fid dunya jannatan Man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini terdapat sorga yang barang siapa belum masuk ke dalam sorga di dunia ini dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Jadi kita berpikir masing-masing bagaimana kita mengusahakan sorga dunia yang sesungguhnya yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mencapainya karena itulah gambaran dari sorga di akhirat nanti. <clears throat> Gambaran sorga di akhirat nanti. Coba untuk lihat hadis yang saya bacakan tadi, riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati sholat, wajulat furrotu aini fi sholat. Dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan sholat. <clears throat> Disifati dengan kalimat purrotul ain penyejuk mata yang menjadikan hati tenang, bahagia. Sama persis ketika Allah mensifati kenikmatan sorga di dalam surat As-Sajdah ayat ke-16, ke-17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui hakikat dari kenikmatan yang menyejukkan hati mereka, ini balasan di sorga, yang merupakan balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi sama, disifati penyejuk hati, amal-amal kebaikan, sholat, berzikir, baca Al-Quran, yang juga akan mendapatkan kenikmatan di sorga yang menyejukkan hati. Dua-duanya diistilahkan dengan kurratul ain, menunjukkan dua-duanya berhubungan. Nah disinilah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Makanya kita pahami rahasia dari kenapa amal-amal kebaikan yang tinggi Amal-amal kebaikan yang tinggi dalam Islam coba antum perhatikan dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika disebutkan balasannya, itu bukan disebutkan keutamaannya akan mendapatkan balasan ini dan itu di sorga, meskipun mereka akan dapatkan. Tapi dijanjikan dengan keutamaan besar yang lain. Kita sepakati bersama, akidah ahlu sunnah wal jamaah tentang ru'yatullah, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, di sorga. Ini merupakan kenikmatan tertinggi di diserba, iya kan? Kita tahu semua. Merupakan kenikmatan tertinggi di surga. Coba antum bayangkan, apa sih istimewanya orang yang tidak kenal Allah? Apa istimewanya melihat Allah bertemu dengan Allah? Ini kalau orang yang tidak mencintai Allah di dunia, bagaimana akan merasakan nikmat hal tersebut? Padahal kenikmatan ini menjadikan penduduk surga lupa dengan semua kenikmatan yang ada di surga. Di surga itu ada bidadari, ada sungai-sungai, istana, semua kendaraan yang mewah yang kita inginkan. Kenapa mereka bisa lupa ketika bertemu dengan Allah? Menunjukkan apa? Kenikmatan yang lebih tinggi adalah ketika mereka bertemu Allah berbanding dengan kenikmatan tertinggi yang mereka rasakan di dunia itu ketika mengenal Allah. Beribadah kepadanya. <clears throat> Hadisnya Suhaib Ibnu Sinan dalam Sahih Muslim. <clears throat> Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata" Ketika penduduk sorga telah masuk ke dalam sorga Qala Allah Azza wa Jal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hal turiduna syai'an azidukum Ketika penduduk sorga sudah masuk ke dalam sorga Bertemu dengan semua kenikmatan di sorga Bayangkan Kenikmatan yang malain ra'at Belum pernah dilihat oleh mata Wala udunun sami'at Wala khabara ala kalbi bashar Belum pernah didengar oleh telinga <clears throat> Belum pernah terlintas dalam hati manusia Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk menjadi penghuni sorga dengan karunia dan taufiknya. Ketika sudah merasakan kenikmatan luar biasa ditanya sama Allah, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? <clears throat> Maka penduduk surga pun menjawab, "Alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilna jannata wa tunjina minan nar." Ya Allah, bukankah Engkau telah menjadikan putih berseri wajah-wajah kami telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka. Kala Rasulullah SAW bersabda, shifu anil hijab. Artinya penduduk sorga ini membayangkan apa lagi yang lebih tinggi daripada ini. shifu anil hijab. Maka pada waktu itu Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia maka ketika penduduk surga bertemu dan memandang wajah Allah famautu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal mereka tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya terjadi ini? Ini bayangkan kenikmatan surga, bukan kenikmatan biasa. Kenikmatan yang tiada taranya. Jadi lupa mereka ketika bertemu dengan yang menciptakan, keindahan tersebut. Kenikmatan sorga indah, tapi ini bertemu dengan maha indah. Yang menciptakan semua keindahan dunia akhirat. <clears throat> Apalagi kenikmatan dunia yang tidak ada bandingannya dengan sorga. Kenapa kita mencintai dunia berlebihan, selalu mendahulukan hawa nafsu, mengutamakan harta? Karena kita belum mengenal keindahan tertinggi <clears throat> Kalau sudah kita mengenalnya, ini semua akan hilang dan lewat dengan sendirinya. Tidak ada artinya, nilainya. <clears throat> Jadi, ketika mereka telah bertemu dengan Allah, langsung lupa kenikmatan yang lain. <clears throat> Inilah tambahan yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quran. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang tertinggi yaitu sorga dan tambahannya yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kembali kepada masalah yang saya isyaratkan tadi. Kenapa makanya balasan tertinggi di dunia itu ketika disebutkan <clears throat> berhubungan dengan kedekatan dengan Allah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa meminta dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad <clears throat> Allahumma inni as'aluka lirzatan nazari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu keledatan memandang wajahmu di sorga nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia. Ini doa hadisnya sahih. <clears throat> dan dibahas secara khusus oleh Imam Ibnu Qayyim. Kenapa Rasulullah SAW perlu meminta dua hal ini? Aku mohon kepadamu keledatan memandang wajahmu. Kenapa diminta? Karena ini adalah kenikmatan tertinggi di akhir. Digandengkan dengan kerinduan bertemu denganmu di dunia. Karena rindu bertemu dengan Allah di dunia ini merupakan tanda orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Dan kandungan dengan digandengkannya dua permintaan ini rahasianya adalah karena dua hal ini berhubungan. Kenikmatan yang kita rasakan di sorga tergantung dari sejauh mana kita merasakan kenikmatan iman, rasa rindu untuk bertemu Allah ketika kita di dunia. Ketika kita di dunia. Makanya ayo ikhwatu fiddin azakumullah. Bertemu Allah itu mencintainya itu adalah merupakan dambaannya orang-orang yang beriman. Coba antum lihat di akhir surat Al-Kahfi, ketika Allah memotivasi orang-orang yang beriman untuk meraih sorga, Allah sebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah berjumpa dengan Allah <clears throat> hendaknya dia beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya apa sih artinya berjumpa dengan Allah bagi orang yang tidak kenal Allah tidak ada artinya ini merupakan motivasi besar bagi orang yang mencintai Allah Bayangkan di dunia kita mencintai seseorang, kita senang berjumpa dengannya. Padahal sudah kita bahas tadi kecintaan manusia dengan makhluk terbatas. Bagaimana kalau itu berjumpa dengan zat yang paling didambakan hati manusia untuk bertemu dengannya? <clears throat> Makanya kenapa juga disebutkan amal yang utama seperti sujud ibadah yang paling agung karena di situ manusia menghambakan dirinya kepada Allah dengan benar. Apa keutamaannya sujud? Kata Nabi SAW, Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah adalah ketika dia bersujud. Perasaan dekat dari orang yang mencintai <clears throat> itu merupakan kenikmatan terbesar. Rasulullah SAW mengatakan tentang sholat dalam hadis yang sahih <clears throat> riwayat Imam Ahmad. Apa artinya orang yang sholat? Iza qama ahadukum ila salati fa innahu yunaji rabbahu falyanzur ahadukum bima yunaji. Ketika salah seorang dari kalian berdiri menunaikan sholat, Sesungguhnya dia sedang bermunajat, berbisik-bisik. Berduaan, berkomunikasi dengan Allah. Maka hendaknya masing-masing kalian melihat bagaimana ketika dia bermunajat dengan Allah. Apa sih keistimewaannya berdekatan berkomunikasi dengan Allah? Ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang cinta kepada Allah. <clears throat> Nah di sini rahasianya ayat ikhwatu fiddin. <clears throat> Ada satu kaidah penting. Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab eh, dalam tafsir beliau ketika menafsirkan firman Allah di awal-awal surat Al-Mu'minun. Pada <clears throat> aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Beliau mengatakan orang yang khusyuk dalam sholatnya itu hanyalah orang yang benar-benar mencintai perjumpaan dengan Allah. Makanya beliau mengartikan sholat yang khusyuk dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajudilat kurrotu aini fi sholat. Dijadikan penghibur hatiku ketika menunaikan sholat. Ini sholat yang khusyuk. <clears throat> Orang yang merasa <clears throat> nikmat dengan sholatnya karena hatinya bahagia ketemu bertemu dengan Allah, dia tidak akan terganggu pikirannya atau berpaling pikirannya dengan hal-hal yang lain karena hatinya hanya tertuju kepada zat yang dicintainya yang sedang dihadapinya. Itulah sholat yang khusyuk. Inilah sholat yang menjadi nikmat bagi orang yang mengerjakannya. Inilah sholat yang menjadi tempat beristirahatnya orang-orang yang soleh. Inilah salat yang menjadi sebab kebahagiaan hidup mereka yang hakiki yang akan menjadikan mereka selalu semangat, bersegera dan berlomba-lomba dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mendasari semua itu cinta, takut dan berharap kepada Allah. <clears throat> Jadi kita harus mengenal tentang bagaimana mencintai Allah mengenal sebab-sebab untuk menjadikan kita bersemangat mendekatkan diri kepada. Antum pernah dengar pembahasan dalam Tauhid Asma wa Sifat <clears throat> tentang sifat ma'iyatullah. <clears throat> tentang sifat ma'iyatullah. kebersamaan Allah. Tentu kita akan membahasnya dari pemahaman yang benar. Inti atau kesimpulannya, <clears throat> sifat ma'iyatullah itu terbagi dua. Ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. <clears throat> Kebersamaan yang bersifat umum ya ini untuk semua makhluk. Wa ma'akum aina kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, yakni kebersamaan Allah yang mengandung arti penglihatannya, pengawasannya, pengetahuannya terhadap perbuatan semua manusia, baik yang kafir maupun yang muslim, yang baik maupun yang buruk, orang-orang yang mendapatkan petunjuk maupun yang tersesat. Allah selalu maha mengawasi perbuatan mereka. Yang kedua, al-ma'iyatul khasah kebersamaan yang bersifat khusus yaitu yang mengandung pengertian taufik dari Allah, kemudahan dalam berbuat baik, penjagaan dari segala keburukan, perlindungan dari hal-hal yang merusak agama hamba ini. Makanya ma'iyah khasah kebersamaan yang khusus itu Allah sebutkan pada diri orang-orang yang mulia dan sifat-sifat yang mulia. Inna Allah ma'asabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maksudnya Allah selalu memberi taufik kepadanya, memudahkan kebaikan untuknya. Inna ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Ini artinya kebersamaan yang khusus. Coba antum perhatikan. Kenapa balasannya hanya dikatakan bersama dengan Allah? Kembali kepada kaidah tadi, Orang yang mencintai Allah akan merasakan ini merupakan balasan yang tertinggi. Karena bersama dengan yang dicintai, ini merupakan kenikmatan tertinggi yang dirasakan oleh seorang hamba yang benar-benar mengenal rohnya, benar-benar terdapat dalam dirinya perhiasan iman, keindahan, keindahan iman. <clears throat> Ini semua ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah. Contoh <clears throat> bagaimana gambaran keimanan yang benar dalam hal menjadikan manusia itu akan dimudahkan untuk meraih kedudukan-kedudukan yang tinggi, kedudukan-kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thank <clears throat> you. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Satu kajian penting dalam agama yang hendaknya kita berikan perhatian besar padanya. Karena mungkin selama ini kata-kata beriman yang benar, berakidah bertauhid sering kita dengarkan. Saya yakin sering kita dengar, bahkan sering kita mengkaji. Tetapi jalur yang tepat, <clears throat> pintu yang terbesar dalam memahami akidah, <clears throat> untuk bisa mengkajinya atau bersemangat <clears throat> mempelajarinya dengan benar, ini yang jujur kita katakan bahwa kita kurang dalam mengusahakannya. Entah karena pembahasan-pembahasan <clears throat> yang kita kaji dalam majelis-majelis ilmu kurang membicarakan masalah ini <clears throat> atau memang kurangnya perhatian kita dalam mengusahakannya. Yakni bab tentang mengenal Allah, ma'rifatullah. Kalimat sederhana Ketika kita membahasnya waktu dalam mempelajari akidah nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita kurang mendalaminya dari sisi bagaimana mengambil faedah dari mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam menumbuhkan keimanan. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dalam Al-Qur'an? Untuk apa Allah perkenalkan kepada kita dirinya dalam Al-Quran? Allah menyebutkan tentang nama-namanya yang maha indah. Inna Allah ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Maha perkasa, maha sempurna hukumnya. Banyak ayat-ayat Al-Quran, bahkan ini adalah mayoritas isi Al-Quran. Untuk apa tujuannya? agar kita mengenal Allah dan dengan mengenal Allah kita bisa mencintai. Mengenal Allah adalah jalan untuk bisa mencintai Allah. Orang Arab mengatakan man jahila syai'an adahu, siapa yang tidak mengenal sesuatu maka dia akan membencinya. Kalau mengenal urusan-urusan dunia saja, kita jadi tertarik untuk memilikinya, apalagi mengenal zat yang semua sebab kecintaan sempurna ada padanya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Man Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, maka dia pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya katakan tadi kita kurang, ma'asyiral ikhwah. Antum harus ketahui, Al-Quran itu mayoritas isinya adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berarti kalau tidak belajar pembahasan ini dengan benar, luput dari kita sebagian besar isi Al-Quran. <clears throat> Yang Ibn Taymiyyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala pernah berkata seperti ini. al quran mufihi min dzikril asma'i was sifati aktsar mimma fihi min dzikril akli wa syurbi wan nikahi fil jannah. Wal ayatul mutadhamminatu li dzikril asma'i was sifati a'zamu qadran min ayatil ma'ad. Di dalam Al-Qur'an penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak daripada penjelasan tentang macam-macam kenikmatan di Surga seperti pernikahan, makanan, minuman. Juga ayat-ayat yang menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih tinggi nilainya, lebih tinggi keutamaannya dibandingkan ayat-ayat tentang hari kiamat. Sepintas kalau kita berpikir ya, kalau kita berpikir saat ini, ayat-ayat tentang surga dan neraka ini motivasinya besar bagi diri kita. Tentu ini maklum, ini sesuatu yang masuk akal. Bayangkan ketika disebutkan bidadari di surga, istana yang megah kekal abadi. Tentu kita akan bersabar menundukkan nafsu kita dalam kehidupan di dunia, iya kan? Bersama meninggalkan yang haram karena dapatnya keutamaan yang kekal abadi. Jadi wajar kita termotivasi. Ibnu Taimiyah mengatakan kedudukan ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih tinggi lagi dalam motivasi untuk berbuat baik. Makanya lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran. Hampir setiap ayat kita lewati mesti di situ ada nama Allah, sifat Allah atau perbuatan Allah. Menunjukkan apa? Ini lebih dibutuhkan. <clears throat> lebih besar pengaruhnya terhadap iman. Lebih menguatkan cinta kepada Allah kalau kita memahami kandungannya dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Beliau sebutkan contoh beberapa ayat Al-Quran yang keutamaannya besar seperti misalnya ayatul kursi. Ayat kursi yang disebut oleh Rasulullah SAW keutamaannya A'zamu ayatin fi kitabillah Ayat yang paling agung kedudukannya dalam Al-Quran Hadisnya sahih Coba lihat ayat kursi dari awal sampai akhir apa isinya? Apakah di situ ada penjelasan masalah hukum? Tidak ada. Penjelasan tentang manusia? Tidak ada. Yang ada dari awal sampai akhir cuma nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Maksudnya, kalau kita baca paling besar keutamaannya. <clears throat> kalau kita renungkan isinya paling besar pengaruhnya terhadap keimanan. Kenapa? Karena isinya adalah dasar utama keimanan yaitu mengenal keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. <clears throat> Contoh berikutnya surat Al-Ikhlas. <clears throat> Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. <clears throat> Lihat dari awal sampai akhir tidak ada penjelasan tentang makhluk, tentang manusia, tentang hukum, semua tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Menunjukkan apa? Kandungannya benar-benar memberikan pengaruh besar terhadap keimanan untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Bayangkan sampai disebutkan dalam Sahih Bukhari, ada seorang sahabat yang ketika diutus dalam satu pasukan rahasia oleh Rasulullah SAW, sahabat ini menjadi amir pimpinan dalam safar. Setiap kali sholat dia selalu membaca Al-Quran surat dan diakhiri dengan surat Al-Ikhlas dalam Sahih Bukhari. Ketika mereka-mereka telah pulang, mereka melapor kepada Rasulullah SAW. Karena ini perbuatan yang mereka anggap aneh. Kenapa dia tidak cukup baca satu surat, ditambah lagi dengan Al-Ikhlas? Kullallahu ahad terakhirnya. Ketika mereka melapor kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dhalik. Tanyakan kepadanya, kenapa dia berbuat seperti itu? Ketika ditanyakan, maka dia pun menjawab, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha karena surat ini mengandung sifat-sifat Allah. Jadi ingat istilah nama dan sifat itu sudah ada sejak zamannya Rasulullah SAW ya. Karena surat ini mengandung sifat-sifat Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah dan aku mencintai kandungannya. Alasan ini disampaikan kepada Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda, "Akhbiruhu Allah yuhibbuh." sampaikan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Mencintai surat Al-Ikhlas menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang mencintai nama-nama Allah yang maha indah sifat-sifatnya yang maha sempurna maka Allah akan mencintainya. Surat yang demikian ringkas kita hafal semua tapi kedudukannya demikian tinggi sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Makanya bayangkan orang yang luput darinya mengenal Allah yakni mengenal Allah sebagaimana yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan luput dari dirinya sekian besar dan sekian banyak kebaikan. Nah inilah yang saya katakan tadi ma'asyiral ikhwal akhwat fidina din azakumullah. Bagian besar dari hal yang menyempurnakan iman kurang kita dalami. Padahal kalau antum baca buku-bukunya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, ketika membahas semua permasalahan selalu dikembalikan kepada masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semua nama dan sifat Allah itu masing-masingnya mengandung keutamaan keutamaan untuk menyempurnakan unsur-unsur keimanan dalam diri kita. Memperbaiki unsur-unsur keimanan dalam diri kita. Makanya orang yang paling mengenal Allah Dialah yang paling bertakwa. Itu sebabnya dalam Al-Quran disebutkan apa? Inna ma yakshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sebenarnya di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah. Kata Ibnu Katsir, ai al-ulama'ul arifuna bihi. Ulama yang mengenal dan memahami tentang Allah li'annahu kullama kanatil ma'rifatu billahi atamma wal ilmu bihi akmala kanatil khasyatu lahu a'zama wa akthar karena setiap semakin pengetahuan seorang hamba tentang Allah nama-nama dan sifat-sifatnya semakin tinggi ilmunya tentang Allah semakin sempurna maka ketakutannya, ketakwaannya kepada Allah semakin besar dan juga semakin sempurna. Jadi ini bab yang agung yang banyak kita lalaikan. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak yang berjudul Fikih Al Asmaul Husna. Wallahi ini termasuk anugerah yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Yang diterjemahkan saat ini buku tersebut buku yang membahas tentang nama Allah, pengertiannya, faedahnya terhadap keimanan, ini luar biasa kalau kita pelajari dan renungkan kandungannya. Benar-benar permasalahan iman, ikhlas kepada Allah, selalu merasakan pengawasannya, takut dan berharap, bertawakal, cinta, kepada Allah, ridha terhadap segala ketentuannya, ridha billahi rabban dan semua unsur-unsur yang sangat tinggi, keimanan yang sangat tinggi dalam Islam itu akan kita sempurnakan dengan taufik dari Allah melalui sebab yang besar yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, ini merupakan gerbang utama untuk meraih kesempurnaan iman. Saya tidak ingat apakah saya pernah mengirim kepada panitia email makalah-makalah tentang kajian di sini karena saya punya tulisan yang berjudul Ma'rifatullah gerbang utama untuk menuju kesempurnaan iman. Ada juga indahnya cinta kepada Allah, takut dan berharap juga yang kita akan bahas juga nanti ada makalahnya. Kemungkinan mungkin saya lupa atau saya ingat saya tidak ingat ya sudah kirim atau belum. Yang jelas pembahasan tentang masalah ini merupakan pembahasan yang akan rugi bila kita tidak mendalaminya, bahkan akan sia-sia usaha-usaha yang kita lakukan kalau kita tidak membenahi diri kita, membenahi keimanan kita dengan sebab yang sangat besar ini untuk memperbaiki iman. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwal akhwat fi din azakumullah. Mungkin akan ada yang berkomentar. Ini saya belum bahas tentang materi kita, mas kasih kata pengantar ya. Mungkin akan ada yang berkomentar. Apakah tidak sulit untuk mengusahakan hal-hal seperti yang dijelaskan tadi? Ini merupakan syubhat yang terkadang membuat kita atau kebanyakan kita jadi malas. Ah, ternyata untuk belajar iman itu sulit banget. Harus mengenal Allah, harus paham Al-Quran, harus begini, harus begini, harus begini. Itu pertanyaan kita akan jawab dari beberapa sisi. Yang pertama, semua orang mengatakan ah, untuk bisa sholat khusyuk sulit banget, untuk bisa ikhlas sulit, untuk bisa berlomba-lomba dalam kebaikan sulit. Pertanyaannya, apakah Allah itu maha pemurah atau pelit? Apa jawabannya? Jelas maha pemurah. Dia yang sempurna kebaikannya, sempurna nikmatnya, sempurna rahmatnya. Bahkan dia yang berfirman, Wa rahmati wasi'at kulla syai' Rahmatku meliputi segala sesuatu. Kata barabukum ala Nasihir rahmah. Allah menuliskan bagi dirinya sifat rahmat. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW menyebutkan Allah berfirman dalam hadis kursi Inna rahmati sabakat ghadabi Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku Zat yang demikian, apakah dia akan menahan rahmatnya kepada manusia, apalagi orang-orang yang beriman? Tidak mungkin. Nah sekarang rahmat Allah yang paling besar, anugerahnya yang paling besar adalah dalam urusan apa? Dalam urusan dunia atau urusan agama? Kira-kira. Dalam urusan agama. Karunia Allah yang terbesar itu adalah keimanan yang sempurna, ikhlas, tawakal yang benar, cinta, takut dan berharap, penghambaan diri yang sempurna kepada Allah. Kalau kita sepakat mengatakan ini adalah karunia yang terbesar dan Allah adalah maha pemurah, terus kalau ini ditahan dijadikan sulit, apa arti pemurahnya berarti? Apa arti kebaikannya? Apa arti rahmatnya? Maka jawabannya berarti justru perkara yang paling baik, paling tinggi dalam Islam Allah paling mudahkan bagi manusia. Kalau mereka mengusahakan sebab-sebab untuk kemudahan nikmat tersebut bagi diri mereka sendiri. Jadi ketika Al-Quran menyebutkan Walaqad yasarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan peringatan. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Al-Quran dimudahkan. Terus kalau masalah iman dipersulit berarti apa yang mudah? Al-Quran dimudahkan berarti semua petunjuk dalam Islam itu dimudahkan. Apalagi petunjuk dalam hal yang berhubungan dengan sifat-sifat mulia. Yang menjadikannya sulit adalah karena manusia yang tidak mau berubah, tidak mau berjuang menundukkan hawa nafsu, tidak mau memperbaiki diri dengan petunjuk Islam, tidak menempuh jalan yang benar dalam menuntut ilmu, tidak mau sering berdoa kepada Allah mohon karunia. Jadi manusia yang mempersulit diri mereka sendiri. Budak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini berkali-kali saya ingatkan, kalau dalam urusan dunia hampir-hampir orang tidak ada yang berputus asa. Sesulit apapun akan ditempuh. Akan dicari. Kalau misalnya ada dikatakan ada pengumuman Barang siapa yang mau datang ke satu alamat misalnya di satu daerah yang belum pernah kita pergi di Jakarta, di tengah-tengah kota yang macetnya sulit dicari, tapi di alamat ini akan dibagikan uang 100 juta. Mesti akan orang datang sesulit apapun sampai dia nyasar tiga hari tiga malam tidak peduli berarti sampai di alamat tersebut. Tidak ada yang sulit kalau untuk urusan dunia. Kenapa? Motivasinya untuk mengejarnya tinggi. Tapi untuk urusan agama, mudah patah semangat. Belum lagi angan-angan yang dibangkitkan oleh syaitan untuk selalu merasa cukup atau ma, ma, apa, mengulur waktu ah masih lama saya juga masih muda juga masih ada kesempatan yang lain ini termasuk tipu daya syaitan yang sangat besar ini yang menjadikan manusia kemudian untuk merasa malas mengejar kebaikan yang ini menjadi sebab dirinya sendiri yang mengusahakan sebab-sebab yang menjadikan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilimpahkan kepada dirinya. Jadi kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala di antara namanya yang Maha Indah banyak yang menyebutkan tentang nama-nama yang berhubungan dengan kebaikan. Dia adalah Al-Muhsin, Maha berbuat baik, Al-Wahhab, Maha pemberi karunia, Al-Mannan, Maha pemberi anugerah, dia adalah Al-Jawad, Maha Dermawan, Al-Karim, Maha Pemurah. Kemudian banyak nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Luas rahmatnya. Yang menunjukkan kepada kita harusnya orang yang beriman itu yang paling optimis, yang paling optimis mengharapkan sebab-sebab turunnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau mereka mau bersungguh-sungguh mengusahakannya untuk untuk diri mereka sendiri. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah. Ini pengantar dari kajian kita di siang hari ini atau semacam mukadimah yang nanti kita akan bahas juga tentu saya akan membahasnya dengan tidak berpanjang lebar ya karena uh, supaya antum juga nanti bisa memurojaah sendiri di di apa makalah yang sudah saya tulis dalam masalah ini semua saya cantumkan di website Ana yang uh, judulnya www.manisnyaiman.com ya.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 Antara cinta, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tiga ibadah utama yang menjadi Rakaizul ubudiyah porosnya ibadah Inti ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan cinta Seseorang itu akan melaksanakan ibadah dengan nikmat Merasakan ibadah sebagai sumber ketenangan merasakan ibadah sebagai kenikmatan tertinggi dalam hidupnya. Dan dengan takut dan berharap, hamba itu akan selalu merendahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan itulah kesempurnaan diri seorang hamba sebagai hamba. Makanya ibadah <clears throat> mengimpun dua hal yang kedua hal ini merupakan kesimpulan dari tiga sifat yang kita akan bahas saat ini yaitu cinta, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah seperti diterangkan oleh para ulama misalnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan pengertian ibadah adalah secara asal yaitu ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamala lillahi azza wa Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah. Kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah. Kenapa ibadah dikatakan demikian, ya ini berarti orang yang beribadah kepada Allah tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa menundukkan diri kepada Allah, maka ini bukan ibadah namanya. Tidak ada rasa tergantung kepada Allah, ini bukan ibadah namanya. Ketika disebutkan oleh para ulama tentang firman Allah dalam surat Al-Fatihah, karena na'budu wa karena nasta'in." Hanya kepada Mula kami beribadah, bertauhid dan hanya kepada Mula kami memohon pertolongan. Ini adalah inti kandungan Al-Qur'an secara keseluruhan. Salah seorang ulama di dalam tafsir Ibnu Katsir dinukil ucapannya, Ulama ini berkata, ulama salaf ini berkata, al tu sirrul Quran wa sirruha hadhil kalimah. Surat Al-Fatihah adalah inti kandungan Al-Quran. Rahasia kandungan Al-Quran. Dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah ayat ini. Ia karena wa ia karena Hanya kepada mula kami menyembah, beribadah, dan hanya kepada Mula kami memohon pertolongan. Dari kata-kata menghambakan diri kepada Allah beribadah kepada Allah semata-mata ini terkandung rasa cinta seperti kita bahas tadi karena ibadah itu menimbulkan rasa tenang, bahagia, maka orang akan melakukannya dengan perasaan nikmat. Kemudian memohon pertolongan kepada Allah ini menunjukkan sikap hamba yang selalu merendahkan diri kepadanya. Dia mengetahui semua kebaikan yang dilakukannya adalah karena taufik dari Allah. Semua sifat-sifat mulia yang dimilikinya karena anugerah dari Allah, bukan karena kemampuan dirinya sendiri. Makanya, penghambaan diri yang benar, seperti kita bahas di awal tadi, tidak akan mungkin terwujud kalau kita tidak belajar tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah yang akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah dan sikap merendahkan diri kita sebagai hamba. Coba antum perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia untuk beribadah kepadanya semata-mata dalam surat Az-Zariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya agar hanya agar mereka beribadah kepada Allah semata-mata, mentauhidkannya dalam ibadah. Coba antum baca dan gandengkan ayat ini dengan firman Allah di ayat lain. Ayat terakhir سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Dialah Allah yang menciptakan tujuh lapis langit dan juga bumi seperti itu tujuh lapis. Yang kemudian turun perintah Allah di antara langit-langit dan bumi. Tujuannya untuk apa? Lita alamu agar kalian mengetahui wahai manusia Annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah menciptakan langit-langit bumi dan turunnya perintah Allah di antara keduanya. Tujuannya adalah apa? Agar kalian mengetahui. Itu mengenal Allah. Mengenal Allah apa? Dalam sifatnya bahwa dia maha kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya pengetahuannya luas meliputi segala sesuatu. Ayat yang kedua ini menjelaskan tujuan diciptakannya alam semesta agar manusia mengenal Allah. Ayat yang pertama tujuannya agar mereka beribadah kepada Allah. Berarti kalau digandengkan kedua ayat ini menyimpulkan apa? kesempurnaan ibadah itu didapatkan dengan kita mengenal keindahan dan kesempurnaan zat yang kita ibadahi. Makanya ibadah itu perlu dari hati. Anggota badan melakukan gerakan-gerakan hati dipenuhi rasa cinta dan tunduk kepada Allah. Itu yang tadi kita baca sifatnya para nabi dan para rasul dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan. Ibadahnya tidak kurang. Tapi bersamaan dengan itu mereka selalu takut dan berharap kepada kami. Subhanallah, ibadahnya rajin tapi tidak menjadikan mereka sombong. Tidak menjadikan mereka lupa dengan karunia Allah, taufiknya. Wa kanu lana dan mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk dan tunduk kepada kami. Ini sifatnya para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Coba antum lihat di ayat lain surat As-Sajdah ayat ke-16 ketika Allah menyebutkan hambanya yang bertakwa dan ibadah mereka di malam hari tata jafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Artinya mereka bangun beribadah di malam hari. Dan mereka berdoa kepada roh mereka kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Dan mereka selalu bersedekah, menginfakkan rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Coba lihat. Rajin beribadah itu kalau untuk orang-orang yang imannya tidak benar akan menjadikan dia sombong, merasa dirinya cukup, bahkan lebih dari cukup. Tapi Allah menjaga orang-orang yang beriman dengan tetap mereka memiliki dua hal. Semangat beribadah yang didasarkan cinta kepada Allah dan selalu berdoa dalam keadaan takut dan berharap yang merupakan pertanda selalu merendahkan diri di hadapan-Nya. Makanya al-ubudiyah, penghambaan diri, itulah tingkatan tertinggi pada diri manusia. Menghambakan diri artinya merendahkan diri kepada Allah. Selalu memohon karuniaNya Takut dan berharap kepadanya semata-mata. Jika diri pada diri seorang manusia telah terkumpul kesempurnaan, semangat berlomba-lomba dalam ibadah, takut dan berharapnya tinggi kepada Allah, maka dia telah menjadi hamba Allah yang sempurna. Sesuai dengan pengertian hamba atau ibadah, atau pernah dengar asalnya kata-kata ibadah itu diambil dari bahasa Arab. Tariqun mu'abbad jalan yang sudah ditundukkan, sudah biasa diinjak-injak, itu dinamakan torikun Ma'abad, jalan yang sudah ditundukkan. Dari situlah ibadah diambil. Makanya seseorang yang merasa sombong, merasa cukup, bangga dengan dirinya sendiri, lupa menisbatkan kebaikan kepada Allah, dia bukan hamba Allah. Dia bukan hamba yang tahu hakikat dirinya sebagai hamba. Nah, di sini pentingnya kita mengenal Allah, Maashirullah Ada unsur-unsur pengambaan diri yang selalu kita lalaikan. Yang kita lupakan. Orang yang mengenal Allah membaca tentang ke keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, maka dia melihat semua yang maha, maha besar, maha kuasa, maha tinggi, maha sempurna, maha kaya, maha terpuji. Sedangkan dia mengetahui dirinya semua penuh dengan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." <clears throat> Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang fakir Fakir artinya miskin, bergantung, tidak punya apa-apa, tidak punya kelebihan. <clears throat> Fakir, butuh kepada rahmat Allah. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Manusia punya sifat akal, yaitu selalu kurang, tidak sempurna, dan miskin. <clears throat> Makanya secara tabiat manusia akan bergantung kepada yang lain. Kalau dia tidak mengenal Allah, berarti dia akan bergantung kepada makhluk. Karena tidak bisa dia menyempurnakan kekurangan dalam dirinya. Wa khuliqal insanu dha'ifa dalam ayat yang lain. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Maka dia butuh ke penyandaran yang maha kuat dan maha perkasa. Wa al-insanu dhaluman jahula dalam ayat lain. Manusia itu sangat besar kezalimannya dan sangat besar kebodohannya, kejahilannya. Kekurangan-kekurangan ini kalau manusia tidak mengenal kepada siapa dia bersandar, yaitu dat yang maha sempurna, terjadilah perbuatan syirik dia bersandar kepada makhluk. <clears throat> Makanya antum bertakat harus harus yakini dan ketahui. Perbuatan syirik terjadi karena pelaku syirik tidak mengenal kesempurnaan zat yang harusnya dia bersandar kepadanya. <clears throat> Akibat dari tidak mengenal Allah manusia berbuat syirik tidak mengenal kesempurnaannya kesempurnaannya manusia mencari makhluk tempat bersandar yang juga ternyata kurang seperti dirinya akibat dari tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala Nah dengan kita mengenal Allah Kita akan mengenal yang maha sempurna <clears throat> Di antara nama Allah yang maha indah adalah As-Samad yang semua sempurna sifat-sifatnya sehingga semua makhluk menghadapkan diri kepadanya dengan segala kebutuhan mereka. Makanya as diambil dari kata-kata dalam bahasa Arab, yasmudu ilaihi al-khalaiqu bihawaijihim. Semua makhluk menghadapkan diri kepadanya dengan segala kebutuhan dan keperluan mereka. <clears throat> Nah, oleh karena itu, ma'asyiral ikhwal akhwat din azakumullah, cinta, takut dan berharap ini kalau kita bisa usahakan dalam iman kita, dalam ibadah kita, maka ini yang menjadikan ibadah kita semakin tinggi dan semakin sempurna nilainya. Semakin tinggi dan semakin sempurna nilainya. Antum ketahui ketika salah seorang sahabat disebutkan dalam hadis Hasan riwayat Tirmidzi sakit keras. Salah seorang sahabat sakit keras, kemudian dijenguk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat ini, "Kaifa tajidu? Bagaimana kamu dapati dirimu saat ini?" Maka sahabat ini radhiyallahu taala anhu menjawab, "Wallahi ya, Ras ya Rasulullah, inni la arjullah wa akhafu dunubi." Demi Allah wahai Rasulullah, aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Coba aku bayangkan ini sahabat yang bicara. Dia tidak menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya padahal dia sahabat yang salah di belakangnya Rasulullah SAW berjihad bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekah kedudukan sebagai sahabat saja tidak ada yang bisa menyamainya bagi orang-orang yang datang setelah mereka dia tidak sebutkan dia merendahkan diri kepada Allah. Dia tidak mengatakan, wahai Rasulullah, Alhamdulillah amalku sudah banyak, saya ikut berjihad, ini saya tolak bersamamu. Saya begini dan begitu, tidak. <clears throat> Apa yang dikatakannya? Demi Allah wahai Rasulullah, sungguh-sungguh aku mengharapkan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Dosanya seberapa sih? Kenapa sampai takut banget? Ternyata keimanannya yang membuat dia mengatakan seperti itu. <clears throat> Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan kabar gembira karena sikapnya ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, la yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mawtin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu mimma demi Allah yang jiwaku ada di tangannya <coughs> tidaklah terkumpul perasaan ini pada dua perasaan ini takut dan berharap pada diri seorang hamba kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang diharapkannya dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang ditakutkan. Tidak akan merugi orang yang selalu bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya penghambaan diri. Jadi kita belajar mengenal Allah supaya kita menyadari kesempurnaannya dan mengetahui kekurangan-kekurangan diri kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Wabil Sayyib sewaktu menjelaskan tentang zikir yang utama Sayyidul Istighfar Yang kita baca termasuk zikir yang diucapkan waktu pagi dan sore. Kenapa zikir ini memiliki keutamaan yang demikian besar? Ternyata kata beliau karena di dalamnya terkandung dua kalimat yang merupakan inti penghambaan diri. Yaitu apa? Ucapan dalam Sayyidul Istighfar yang panjangnya di tengah-tengahnya ada abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi. Aku mengakui kepadamu ya Allah Aku mempersaksikan besarnya limpahan nikmat yang kamu berikan kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa dan kekuranganku. Dua hal, kalimat sederhana mengakui kesempurnaan nikmat Allah yang ini menjadikan kita cinta kepada Allah dan yang kedua mengakui kekurangan dan kelemahan diri kita sebagai hamba ini yang menjadikan kita merendahkan diri kepadanya takut dan berharap kepadanya nah inilah caranya belajar ibadah yang benar ibadah itu harus disertai dengan rasa cinta. Makanya kita perlu mengenal Allah. Saya katakan tadi ucapannya Ibnu Qayyim yang saya nukilkan, "Man Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, pasti dia akan mencintai Allah. Kenapa? Manusia itu punya tabiat fitrah. Dia mesti menyukai keindahan, menyukai kebaikan. Nah kalau untuk urusan dunia saja dia mengenal kebaikan dan keindahan yang terbatas. Dia sudah suka, bagaimana kalau mengenal yang maha indah dan maha baik, maha sempurna kebaikannya. Makanya saya pernah membahas di salah satu ceramah di TV Roja tentang motivator cinta kepada Allah mengambil penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Thariqut Thariqatul Hijratain. Allah Subhanahu wa taala memiliki satu nama yang nama ini merupakan memberikan harapan besar kepada kita. <clears throat> Dan tentu semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung kandungan-kandungan yang maha indah dan sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman yang mengharapkan kebaikan yang sempurna dari Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala. Yaitu nama Allah Al-Wadud. Al-Wadud yang maha mencintai hamba-hambanya yang beriman dan mereka pun mencintainya, itu maknanya. Ini disebutkan dalam dua ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Buruj wa huwal ghafurul wadud dan dia maha pengampun lagi maha mencintai hamba-hambanya yang beriman dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna rabbi rahimun wadud sesungguhnya Rabku maha penyayang lagi wadud mencintai hamba-hambanya yang beriman apa kabar gembira yang kita dapatkan dari nama Allah yang maha indah ini Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, di antara konsekuensi nama ini yaitu Allah akan memudahkan terbukanya sebab-sebab dalam hati orang-orang yang beriman untuk mereka mencintai Allah. Makanya Allah perkenalkan diri kepada mereka dalam Al-Quran yang mana hati yang sesuai dengan fitrah ketika membaca kesempurnaan ini mereka pasti akan mencintai Allah. Inilah kemuliaan Al-Quran yang paling besar. Membuka hati untuk dipenuhi dengan keindahan yang sempurna, kebaikan yang sempurna agar hati yang sesuai dengan fitrah ini bisa semakin belajar, semakin cinta kepada Allah. Coba kita lihat gambarannya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid Hmm. dalam kehidupan di dunia kita masing-masing mencintai sesuatu. Ada yang kita cinta itu manusia, perbuatan, yaitu pekerjaan. Ada benda, makhluk-makhluk lain yang kita cintai. Perhatikan apa yang menjadi motivator kita cinta kepada hal-hal tersebut tidak lepas dari dua. Yang pertama faktor kebaikan atau jasa. Orang yang punya jasa, kebaikan kepada kita, kita akan suka. Kita akan cinta kepadanya. Kalau misalnya antum sedang naik motor di tengah hutan mungkin tidak ada orang, ban motor antum kempes. Masya Allah ada orang yang bantu ikut dorong sampai di tempat tambal ban. Antum mungkin akan sulit melupakan orang ini karena dia baik. Karena dia baik. Sampai pun seandainya dia bukan orang, misalnya dia jin, juga antum tidak akan lupakan dia. Karena masya Allah ini jin kok baik sekali. Masalah di tengah hutan nggak ada orang, tiba-tiba ada yang bantu kita, kita curiga. Ini manusia atau jin juga? Gitu ya? Ini contoh, antum akan ingat kebaikannya. Ini padahal cuma satu kebaikan, iya kan? Coba kita ingat orang yang lebih baik kepada kita, ibu kita. Kita sangat sayang, paling cinta kepada ibu dan bapak kita. Kita pertimbangkan dia mengorbankan nyawanya melahirkan kita, menyusui kita, mengasuh kita, mencebok apa ini kencing dan buang air besar yang membersihkannya adalah orang tua kita, kemudian ayah juga memberikan nafkah. Sulit untuk kita lupakan. Karena manusia tabiatnya mencintai pihak yang berbuat baik kepadanya. Ini kalau fitrahnya masih normal. Coba bayangkan atau bandingkan dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Satu saja kita ingat, orang tua bisa berbuat baik kepada kita kalau bukan karena taufik dari Allah mereka tidak bisa berbuat baik. Yang membuka hati mereka supaya sayang sama kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kita ingat sudah kalah semua kebaikannya orang tua. Dibandingkan dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Belum kalau kita, ini kalau kita merinci kebaikan-kebaikan dunia masalah makan, minum, bernafas, bentuk tubuh yang sempurna. Belum kebaikan-kebaikan agama taufik hidayah. Sesayang-sayangnya orang tua kepada kita, apakah dia bisa memberikan hidayah dalam hati kita? Tidak bisa. Inna kalatah diman ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alahu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Karena Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan dia yang lebih tahu tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Kebaikan orang tua terbatas. Itu saja kalau sudah kita cintai. Bagaimana kalau kita ingat kebaikan-kebaikan Allah? Kita mengenal Islam. Bayangkan saya juga saya pernah dulu terangkan ya di majelis yang mungkin saya lupa atau pernah di sini boleh sempat lain. Kalau kita bayangkan waktu kita atau kebanyakan kita lahir sebagai bayi dari rahimnya seorang ibu muslimah sebelum kita lahir. Apakah kita bisa memilih lahirnya sebagai muslim atau tidak dari rahim wanita yang kafir? Tidak bisa memilih kita. Itu murni karena karunia dari Allah. Padahal kalau Allah mengendaki bisa. baik ini lahir dari rahimnya seorang wanita kafir yang kemudian kemungkinan besar dia akan ikut orang tuanya sampai besar. Sampai saat ini mungkin dia tidak mengenal keindahan Islam. Kita bersyukur tidak punya hak apa-apa diberikan karunia lahir sebagai muslim, akhirnya kita ikut orang tua kita, kita bisa sholat, kita besar-besar sebagai seorang muslim. Ini karunia besar. Siapapun tidak akan mampu memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu setelah besar kita dijaga dengan mengenal sunnah. Coba antum lihat masa lalu kita masing-masing. Mungkin ada di antara kita, mungkin tidak sedikit yang dulu pernah ikut melakukan perbuatan bid'ah, nyanyi-nyanyi ke sana kemari, iya kan? Bahkan naudzubillah min dalik ada yang melakukan perbuatan syirik. Seandainya Allah biarkan orang tersebut seperti itu sampai saat ini kemudian dia mati di atas syirik, apa yang terjadi pada dirinya? Bisa kekal dalam neraka. Allah berikan taufik bukan karena kebaikan kita, karena kebaikan kita pas-pasan, untuk bisa mengenal jalan sunnah. Kita bisa perbaiki akidah kita, iman kita, tauhid kita, perbaiki sunnah, pemahaman yang benar. Ini karena siapa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kita kenal di sekitar kita, ma'asyiral ikhwah azza yang mereka itu mungkin ya dalam tanda kutip semangatnya lebih tinggi dalam Islam. Banyak Coba untuk perhatikan sekitar kita, orang-orang yang tidak kenal sunnah, itu ada yang punya semangat atau taruhlah dulu kita waktu masih belum kenal sunnah, dibandingkan dengan tetangga kita ada yang lebih rajin sholat, lebih rajin bersedekah, lebih rajin puasa. Kita ya malas-malasan, sholatnya bolong-bolongan. Subhanallah, waktu dapat hidayah sunnah dia tidak dapat, kita dapat. Saat ini untuk lihat sekitar kita, lebih banyak mana orang yang kenal sunnah atau tidak kenal sunnah? Lebih banyak yang tidak kenal sunnah kan? Dia tidak mendapat, alhamdulillah kita dapat. Padahal kita banyak kekurangan. Ini karena apa? Taufik dari Allah, karunia dari ini. Jadi tidak bisa kita bayangkan dengan akal kita. Tapi anugerah Allah berpikir sempurna ini harus kita syukuri. Kita ingat ini saja, kita sudah bersyukur dengan kesyukuran yang besar untuk menjadikan hati kita. Kalau hatinya masih normal, sesuai dengan fitrah akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang kebaikannya sempurna, kebaikannya lahir dan batin, menyelamatkan dari segala keburukan, apalagi keburukan yang kekal abadi di akhirat nanti, melebihi dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, dengan mempertimbangkan hal ini, orang mesti akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menjadikannya ahabu ilaihi min kulli ma siwahu yang paling dicintainya melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sudah seperti itu, kita berbuat dosa dan salah, kurang bersyukur pun Allah masih berikan kesempatan kita untuk bertobat. Sementara kita bertobat, karena apa? Juga karena taufik darinya. Coba aku bayangkan ya, hidayah Allah yang punya, dikasih kepada kita. Kita salah, bertobat, Allah juga yang berikan taufik untuk bertobat. Yang menerima taubat juga dia, yang memberikan balasan yang sempurna di akhirat juga dia, sorga juga adalah miliknya. Jadi semua adalah karunia dari awal sampai akhir. Bagaimana mungkin hamba yang merenungkan ini kemudian hatinya tidak bergerak, tergerak untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala? Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah al-jamal wal kamal. <clears throat> Memahami keindahan dan kesempurnaan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha indah dan mencintai keindahan. Fitrah manusia yang kedua adalah mencintai sesuatu yang indah. Makanya laki-laki menyukai misalnya perempuan yang dilihatnya indah. Demikian pula sebaliknya. Bahkan kita menyukai pemandangan indah. Barang elektronik yang kita lihat canggih, bagus bentuknya, lengkap, sempurna fasilitasnya kita sukai. Indah. Fitrah manusia mencintai keindahan. Nah orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dia adalah maha indah Semua keindahan di dunia adalah ciptaannya Tadi yang kita sebutkan hadisnya Suhaib bin Sinan yang saya bacakan dari dalam Sahih Muslim ketika penduduk sorga saja yang mereka itu merasakan keindahan yang sempurna di sorga yang melebihi semua keindahan yang ada di dunia ketika mereka sudah bertemu dengan yang maha indah apa kata Nabi SAW fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla." mereka tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka sukai daripada ketika bertemu dan memandang Allah Subhanahu wa taala, memandang wajahnya yang maha sempurna, yang maha indah. Jadi kalau kita mengenal keindahan Allah, keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, ini akan menggerakkan hati yang masih sesuai dengan fitrah untuk cinta kepada Allah. <clears throat> Inilah manfaat kita belajar mengenal Allah dengan memahami kandungan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna karena orang yang mengenal ini dia pasti dan pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kalau orang sudah mencintai Allah, mesti dia akan berlomba-lomba dalam kebaikan itu dengan sendirinya. Seperti yang sudah kita bahas tadi iman itu akan menjadi nikmat bagi dirinya. Makanya iman yang sempurna disebut dengan halawatul iman atau lazzatul iman. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman kata Nabi SAW. Hadis Bukhari Muslim. Ada tiga perkara yang barang siapa memilikinya dia akan merasakan keledatan atau kemanisan iman. Yang pertama ayyakun Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi min kulli ma siwahu. <clears throat> dengan dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang selain mimma si'at min kulli siwahuma daripada yang selain <clears throat> selain keduanya. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa iman." Man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Akan merasakan lezatnya iman Dua kalimat, manisnya iman, lezatnya iman. Menunjukkan apa? Iman yang sempurna itu nikmat. Makanya mendekatkan diri kepada Allah karena kita cinta itu menjadi nikmat seperti yang kita bahas tadi. Al-ladzatu tabi'atun lil ma'abbah. Kenikmatan itu mengikuti rasa rasa cinta. Makanya kalau ingin semangat dalam beribadah, merasakan nikmatnya, cintai zat yang merupakan tujuan kita dalam beribadah. Yang mencintainya adalah kebutuhan hati manusia yang paling tinggi. Ada sebuah penjelasan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Juga saya pernah sebutkan dalam kajian. Kenapa para sahabat demikian kuat mempertahankan imannya ketika awal-awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan kebenaran Islam kepada kaum Quraisy, padahal waktu itu penderitaan yang mereka alami sangat-sangat besar. Kalau kita bertanya, apakah mereka manusia? Mereka manusia akan tersakiti, akan sakit ketika disiksa atau dipukul dibuat kelaparan, diboikot dan seterusnya akan sakit seperti kita. Tapi apa rahasia yang membuat mereka ketahanan, eh, membuat mereka itu demikian kuat bertahan? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, mungkin antum pernah baca, ketika terjadi dialog antara Raja Romawi, Romawi Heraklius dengan Abu Sufyan. Yang diutus oleh orang-orang kafir Quraisy untuk meminta bantuan kepada Raja Romawi ini untuk memerangi Rasulullah SAW dan para sahabat. Allah taala Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Dia senang karena telah merasakan keindahan. Rasanya ini mau muter-muter gitu. Ya. Barakallahu Ya, ketika terjadi dialog Singkatnya karena dialognya panjang ya dalam Sahih Bukhari itu di bab, pertama kita Badil Wahyu ya, permulaan turunnya wahyu. Intinya dalam dialog yang panjang Raja Umawi ini tahu tentang ciri-ciri nabi yang akan diutus di akhir zaman karena dia pernah belajar kitab Injil yang masih belum dirubah ya. Dia ajukan beberapa pertanyaan, intinya dia dapati ini nabi ini sesuai dengan ciri-ciri yang dia pelajari dari kitab kitabnya di antara pertanyaannya adalah tentang pengikutnya Nabi ini dalam bahasanya, ini para sahabat radhiyallahu taala majma'in. Setelah menyebutkan banyak cobaan yang mereka dapatkan, dia bertanya, "Wahal yartaddu ahadun minhum sahtatan lidinihi ba'da an Apakah ada di antara sahabat, ya, pengikutnya Nabi ini dalam bahasanya eh, Heraklius ini, ada di antara pengikut Nabi ini yang kemudian setelah masuk mengikuti agamanya murtad meninggalkannya karena benci kepada agamanya. Waktu itu dijawab oleh Abu Sufyan, lah tidak ada. Karena waktu itu dia jujur menjawabnya. Lah tidak ada sama sekali. Jadi kerasnya penderitaan mereka merasa sakit karena manusia sakit. Dilukai ya luka. Tidak kebal senjata mereka kan? Tidak kebal karena sakit. Kenapa mereka bisa bertahan demikian kuat? Dijawab oleh Heraklius sendiri dan nanti dibenarkan oleh Nabi SAW. Apa kata beliau? Apa kata raja ini? kadalikal imanu hina tuhalitu basyashatuhul puluh Memang demikian keadaannya iman ketika kemanisannya telah merasuk ke dalam hati. Kalau ini yang terjadi, hatinya sudah dipenuhi dengan keimanan, manisnya iman, nikmatnya iman, perhiasan iman, maka apapun yang dirasakannya tidak akan mengalahkan tingginya kemanisan tersebut. Makanya mereka sabar dan bertahan. Kalau dikatakan mereka sakit, ya sakit. Tapi itu menjadi ringan karena yang menguasai hatinya adalah kenikmatan tertinggi di dunia. Nah ini juga yang menjadi sebab kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam sampai bengkak kakinya. Masa tidak capek berdiri lama-lama seperti itu? Tentu beliau capek. Tapi karena yang menguasai hatinya adalah kenikmatan yang lebih tinggi, mengalahkan rasa capeknya, mengalahkan rasa kakinya yang bengkak setelah sekian lama berdiri. Ini semua jawaban dari permasalahan yang saya katakan tadi. Kenapa kita kurang semangat beribadah? Kenapa kita kurang sabar menundukkan hawa nafsu? Kurang tahan untuk menundukkan kecintaan terhadap dunia yang berlebihan? Jawabannya kita kurang karena yang menghiasi diri kita, hati kita bukan kecintaan yang sejati kepada Allah, masih kecintaan yang lebih besar kepada dunia, kepada nafsu, kepada harta dan semua hal-hal yang merupakan penyakit hati yang menghalangi masuknya kesempurnaan iman. Nah ini ma'asyiral ikhwa wal akhwat din azakumullah kita raih dengan belajar mengenal keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, berdoa kepada Allah, Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan. <clears throat> Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Hadisnya sahih juga. Ya Allah, aku mohon kepadamu kecintaan kepadamu. Kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu dan kepada semua amal perbuatan yang mendekatkan aku kepada cinta kepadamu. Jadi cinta kepada Allah itu indah. Keindahan yang paling didambakan hati. Tapi karena kita kurang menempuh sebab-sebabnya, melalaikan kiat-kiat Islam untuk mendapatkannya, maka ini pun menjadi sebab banyaknya berkurang kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, di sini saya katakan tadi, belajar Al-Quran yang mayoritas isinya adalah nama tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini merupakan sebab utama untuk bisa meraih kemanisan iman, cinta kepada Allah, yang menjadikan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah sorga dunia yang saya sebutkan tadi ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sorga yang barang siapa belum masuk ke dalam sorga di dunia ini maka dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Makanya cinta kepada Allah kedudukannya dalam iman itu seperti ruh. Iman tanpa cinta berarti seperti jasad tanpa nyawa. Ini yang merupakan intinya penghambaan diri bahkan hakikat tauhid. Kata Syekh Abdul Rahman Asadi ketika menggambarkan kedudukan cinta kepada Allah, beliau berkata apa? Hiya ruhul iman wa haqiqatut tauhid wa asasut taqarrub wa ainut ta'abbud. Cinta kepada Allah itu adalah ruhnya iman. Hakikatnya tauhid. Inti dari penghambaan diri dan landasan dari pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya agung. Ibadah tanpa cinta akan menjadi gersang Ibadah tanpa cinta tidak akan mungkin bisa dilakukan dengan khusyuk, sudah kita bahas juga tadi. Tidak akan mungkin bisa dilakukan dengan berlomba-lomba dan semangat. Tidak akan mungkin bisa dilakukan dengan perasaan nikmat, perasaan membutuhkannya, yang mana ini semua sudah kita bahas juga tadi merupakan tujuan disyariatkannya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah dan amal-amal soleh kepada kepada manusia. Makanya orang yang beramal soleh dialah yang paling bahagia hidupnya dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman maka sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti kami akan berikan untuknya balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia ini kedudukan cinta sekarang takut dan berharap setelah seorang hamba diberi taufik oleh Allah untuk semangat beribadah, berlomba-lomba dalam kebaikan, Allah Subhanahu wa taala <clears throat> memberi taufik kepadanya untuk selalu menyadari bahwa taufik dalam kebaikan itu adalah milik Allah, makanya hamba jangan lupa diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Inilah penghambaan diri yang sesungguhnya. Makanya dalam Al-Quran, ketika Allah memuji hamba-hambanya yang soleh, cukup dengan dikatakan mereka adalah Abdullah Ibadur Rahman. Hamba Allah, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Karena apa? Mereka menunaikan penghambaan diri yang sempurna kepada Allah. Selalu merendahkan diri. Tidak bersifat sombong. Ketika mereka mendapatkan kebaikan, mereka memuji Allah, bersyukur kepadanya, menisbatkan segala nikmat tersebut adalah karunia dari Allah, bukan kepada kemampuan diri mereka sendiri. Karena kalau manusia diserahkan pada dirinya sendiri, yang akan menguasainya adalah nafsunya yang selalu merintahkan kepada keburukan. Inilah keadaan seorang hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita bahas para nabi rajin beribadah tapi selalu berdoa kepada Allah, kepada Allah. Apa ini rogoban? apa ini khaufan wa tama'an dalam keadaan takut dan berharap. Dalam keadaan takut dan berharap. Demikian pula hamba-hamba Allah yang soleh yang tadi bangun di malam hari berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba yang menyadari keadaan dirinya sebagai hamba itulah kebaikan yang akan menjadi sebab terjaganya taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Orang yang rajin beribadah tapi menjadi sombong dan bangga diri. Dibandingkan dengan orang yang ibadahnya biasa-biasa tapi dia tahu diri sebagai hamba mengakui keburukannya. Lebih baik yang kedua. Lebih baik yang kedua. Apalagi yang terbaik adalah kalau sudah rajin beribadah tapi mengakui kekurangan dirinya sebagai hamba. Imam Mutarif Ibnu Abdullah Ibnu Syekhir dari kalangan tabi'in rahimahullah taala pernah berkata ini dinukil dalam kitab Syiar Alam ibu Bala oleh Imam Az-Zahabi beliau pernah berkata Wallahi la an na'iman iman wa usbihu nadiman ahabu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban. Sungguh demi Allah. Sungguh demi Allah, jika aku tertidur di malam hari tidak berbangun salat malam, tapi di pagi hari aku bangun dalam keadaan menyesal, mengakui kekurangan diriku, kelemahan diriku, itu lebih aku sukai daripada bangun sholat di malam hari, beribadah di malam hari, kemudian pagi harinya dia merasa bangga dan kagum terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Ketika dia bangga dan kagum itu tidak pantas dia sebagai hamba. Yang maha besar, maha kuasa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba ini adalah hamba harusnya merendahkan diri. Jadi lebih baik daripada orang yang rajin sholat, kemudian dia bangun di pagi hari dalam keadaan bangga dan kagum terhadap dirinya sendiri. Dikomentari oleh Az-Zahabi ucapan beliau ini, kultu kata beliau, aku katakan, la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu. Demi Allah tidak akan beruntung orang yang menganggap dirinya suci atau kagum terhadap dirinya sendiri. Coba lihat, Makanya ayol ikhwatu fiddin azakumullah. Kita akan menyingkap satu rahasia besar. Kita selalu bertanya dan mungkin ada yang bertanya pertanyaan ini diantara kita. Kenapa orang yang beriman tidak sekalian dijaga dari perbuatan dosa? Kita berpikir, kenapa iblis bisa menggoda? Allah kan maha kuasa menjaga hamba yang beriman supaya tidak tergoda iblis, tidak tergoda syaitan. Iya kan? Apakah Allah maha kuasa? Jelas mau puasa. Kenapa orang yang beriman juga tergoda kadang-kadang berbuat dosa? Orang yang bertakwa disebutkan dalam Al-Qur'an, "Walladina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim." Kadang-kadang dia berbuat dosa, mungkin dosa besar atau dosa kecil, mendolimi diri sendiri atau berbuat yang kecil. Tapi mereka segera ingat Allah dan mohon ampun. Apa hikmahnya? Disinilah hikmah yang Allah jadikan tentu ya kita tahu semua dosa itu keburukan. Hakikat atau zat dosanya sendiri adalah celahan dan keburukan. Tapi Allah menjadikan hikmah dari semua perbuatannya mengandung satu makna yang agung diterangkan oleh Imam Ibn Rajab. Terkadang dosa itu ada faedahnya setelah kita bertobat darinya tentu saja. Beliau sebutkan dua faedah. Ibnu Qayyim di kitabnya yang lain menyebutkan sekitar 20 ini Di antara faedahnya apa? Orang yang beriman itu kalau dia terus dalam ketaatan tidak pernah berbuat dosa, dikhawatirkan nanti dia lupa diri dan menjadi sombong. Tapi ketika dia terjerumus dosa, dia tahu, oh ternyata saya ini lemah. Ternyata hawa nafsu itu kuat menguasaiku. Ternyata saya butuh perlindungan dari Allah agar tidak terjerumus dalam dosa. Nah ini ada dalilnya dalam sebuah hadis yang hasan riwayat Al Baihaqi dalam Su'abul Iman, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laula tuznibu, la khashitu alaikum ma huwa akbar min dalika al-ujbu al-ujbu." Seandainya kalian tidak berbuat dosa wahai manusia, aku khawatir kalian ditimpa perkara yang lebih parah daripada dosa, yaitu bangga dan kagum terhadap diri sendiri. Tentu ini maksudnya dosa yang orang bertobat dari. Ini akan menjadikan manusia setelah itu merasa dirinya rendah. Ternyata dia tidak kuat untuk menghindari keburukan kalau bukan karena pertolongan dari Allah ini yang kemudian akan menjadikan hatinya selalu menggantungkan harapannya dan ketakutannya kepada Allah. Berharap selalu pertolongan Allah, takut selalu dari azabnya, apalagi azab di dunia dengan dicabut hidayah dari dirinya. Nah inilah yang menjadikan hamba Allah yang bertakwa itu tidak pernah merasa aman Maksudnya tidak merasa aman ketika dia bergantung kepada dirinya sendiri. Supaya dia mencari keamanan bergantung dengan dat yang maha sempurna perlindungannya, sempurna penjagaannya, <clears throat> sempurna kebaikan-kebaikannya yang dilimpahkan kepada hambanya. Nah oleh karena itu di sini satu hal faedah yang kita dapatkan dengan dengan apa ini e, berusaha untuk membenarkan rasa takut dan pengharapan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada manusia sesuai dengan besarnya mereka menyandarkan pengharapan dan takut kepada Allah. <clears throat> Ini saya akan jadikan sebagai penutup dari kajian kita di siang hari ini, yaitu penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Mungkin juga sudah pernah dengar karena saya pernah bahas di beberapa kajian dalam kitab beliau Al-Fawaid. <clears throat> Waktu beliau membahas mengenai makna taufik. Taufik dari Allah yang selalu kita minta dan ini adalah karunia terbesar yang kita harapkan ada pada diri kita sampai di akhir hayat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa nasallallahu an minal muwaffaqin. <clears throat> Apa itu makna taufik? Beliau berkata, Wa qad al 'arifuna 'ala 'ala anna taufiqa biyadillahi la biyadil 'abdi. Semua orang-orang yang mengenal Allah sepakat mengatakan taufik itu adalah di tangan Allah bukan di tangan hamba. <clears throat> Wa ajma'u ala anna tawfiqa alla yakilaka Allahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarki sayyiat. Dan mereka pun sepakat mengatakan Para ulama ini sepakat mengatakan bahwa yang namanya taufik itu adalah dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Masya Allah, Allahu Akbar. Sederhana sekali makna taufik. Ketika kamu berbuat baik, jangan anggap itu karena kemampuanmu. Tapi ucapkan, Hada min fadli Rabbi ini adalah karunia dari Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna kebaikan pada diri manusia. Jadi nisbatkan kepada Allah. Supaya apa? Ya karena memang hakikatnya kamu lemah dan kamu bisa berbuat baik adalah karena taufik dari Allah dan supaya nikmat tersebut Allah jaga dalam dirimu. Karena mensyukuri nikmat yang pertama kali adalah menisbatkan nikmat tersebut kepada yang memberikannya. Itu hukum pertama syukur kepada syukur mensyukuri nikmat Allah menisbatkan nikmat tersebut kepada yang memberikannya. Jadi tidak menyadarkan kepada diri sendiri, tidak mengatakan wah saya hebat, memang saya orangnya baik, saya orangnya soleh, saya orangnya sejak dulu sudah punya kecenderungan pada kebaikan. Ini bisa jadi merupakan tipu daya syaitan yang membangkitkan kesombongan. Jadi ketika berbuat baik, kita nisbatkan kepada Allah, demikian pula waktu kita lihat orang lain berbuat buruk atau kita yang melakukannya, naudzubillah ini dari kita katakan ini adalah karena Allah berlepas diri dari hamba tersebut, yakni Allah berpaling darinya sehingga dia pun terjerumus dalam tipu daya syaitan. Makanya dalam dua keadaan ini, kalau kita berbuat baik, kita akan semakin semangat berdoa kepada Allah, ya Allah tetapkanlah kebaikan dalam diriku. Jagalah taufik semangat beramal soleh dalam hatiku. Sebagaimana dalam keadaan perbuatan buruk kita lihat orang atau kita sendiri yang melakukannya, kita bertobat kepada Allah dan kita selalu berdoa dengan mengatakan ya Allah hindarkanlah keburukan dariku, jauhkanlah sebab-sebab perbuatan maksiat dariku karena tidak ada yang bisa menjagaku darinya kecuali Engkau. Cukup dengan dua ini saja, maka taufik dari Allah akan disempurnakannya kepada hamba tersebut. Makanya, ma'asyiral ikhwah wal akhwat setelah menyebutkan makna taufik yang ternyata sederhana, Ibnu Qayyim rahimahullah taala kemudian menyimpulkan menyimpulkan berarti kunci-kunci untuk membuka pintu taufik kata beliau famiftahuhu kunci untuk membuka pintu taufik adalah ad banyak berdoa kepada Allah wasidkul luju'i ilaihi sungguh-sungguh dalam bersandar kepadanya batu, warrobbatu batu ilai disertai dengan perasaan selalu mengharapkan karunia-Nya dan takut dari azab-Nya. Selalu berharap kepadanya dan takut kepadanya. Ini kuncinya. Penyadaran hati, takut dan berharap, berdoa supaya diberi minta kepada yang punya. Minta yang minta kepada zat yang di tangannya segala karunia yang dibutuhkan oleh manusia. Kata beliau, "Famata u'tiyal abdu hadzal miftah faqad arada ayyaftaha lahu wa mata adallahu 'anil miftah baqiya babul khairi murtajjan dunahu." Maka ketika seorang hamba diberikan kunci ini, rajin berdoa, selalu berharap, takut kepada Allah, <clears throat> selalu merendahkan diri, selalu berusaha memperbaiki diri karena tahu kekurangan dirinya, maka berarti Allah menghendaki untuk membukakan pintu taufik bagi hamba hambanya. Tapi ketika dia dipalingkan dari kunci ini, maka berarti pintu taufik akan selalu tertutup di hadapannya. Nauzubillah min Makanya ayo ikhwatu fillah, banyak berdoa itu ciri-cirinya orang yang baik. Selalu merendahkan diri kepada Allah itu ciri-cirinya orang yang baik rajin menghadiri majelis ilmu untuk belajar iman, memperbaiki diri. Wallahi ini ciri-cirinya orang yang baik. Ayo ikhwatu fiddin azakumullah. Tidak mungkin dikatakan orang yang baik dia merasa cukup dengan ilmunya. Makanya mensyukuri nikmat Allah, ya kita bisa belajar memperbaiki diri, tahu kekurangan diri kita dengan taufik dari Allah kan melalui jalan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia paham dalam agamanya. Oleh karena itu ini juga sebagai akhir dari kajian kita saya ingatkan dua hal tadi ya, cinta kepada Allah kemudian takut dan berharap. Ini kita akan sempurnakan dengan taufik dari Allah berdoa kepadanya melalui jalan ilmu. Belajar. Belajar iman yang benar. Para ustadz yang Allah berikan anugerah kepada antum untuk bisa mengadakan majelis ilmu apalagi punya masjid sendiri seperti ini dan ustadz-ustadz yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dengan antum ini merupakan anugerah besar yang sungguh merupakan ciri-ciri hamba yang mendapatkan taufik ketika dia merasa dirinya kurang memperbaiki diri kemudian dia menghadiri majelis ilmu dengan semangat Adapun orang-orang yang terhalangi dari taufik naudzubillah min dzalik adalah orang yang merasa dirinya cukup. Tidak butuh lagi untuk belajar. Merasa apa yang diketahuinya sudah bisa menyelamatkan dirinya, maka ini merupakan tipu daya syaitan yang hendaknya kita kita harus jauhi dan hindarkan dari diri kita. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din Inilah kajian yang bisa saya sampaikan di pagi sampai siang hari ini. Tentu saja apa yang saya sampaikan tidak lebih daripada apa yang antum sudah dengar dari para ustadz yang menyampaikan kajian-kajian di majelis ini yang masya Allah apa yang mereka sampaikan insya Allah lebih dari cukup untuk membantu antum semua dalam kebaikan-kebaikan dan meraih karunia yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah semoga kajian kita bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua, sebab untuk kita selalu mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pengampunannya, pemaafannya, taufik darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan Islam dan iman sampai di akhir hayat kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala nantinya. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, bagaimana caranya agar kita selalu takut sama Allah? Saya katakan tadi, kita mengenal Allah itu dengan mempelajari sifat-sifat kesempurnaannya. Dan kalau kita renungkan, itu sama dengan apa yang kita rasakan terhadap makhluk. Misalnya, kenapa kita takut sama manusia? takut kepada sesuatu yang kita takutkan di dunia ini. Karena kita menganggap bisa mencelakakan kita, bisa menimpakan keburukan. Ini untuk makhluk yang terbatas. Bagaimana kalau yang maha sempurna kekuasaan Bisa menimpakan apa saja yang dikehendakinya. Ini semakin kita kenal dalam sifat-sifat Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, keperkasaannya, kemahakuasaannya, sempurnanya kekuatannya, di tangannya lah segala kebaikan, kemampuan menimpakan keburukan juga kekuasaannya. Kalau kita semakin mengenal ini akan semakin menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mempelajari ilmu ma'rifatullah dengan benar? Ini juga sudah jelaskan tadi sepintas di website yang saya sebutkan tadi manisnyaiman.com. Saya punya tulisan tentang masalah ini. Ma'rifatullah berbab utama menuju kesempurnaan iman. Saya bahas dengan rinci tentang permasalahan ma'rifatullah. Nah, silakan dirujuk. Ustaz menjelang pemilu ini begitu banyak parpol yang di mana caleg-calegnya adalah dari kalangan Syiah. Apakah boleh kita memilih sebagian parpol yang masuk Islam dengan alasan agar caleg Syiah tidak dipilih? Mohon penjelasannya. Ini pemikiran yang didasari ya ini seperti yang bagian menanya sih maaf mungkin ini dia juga bertanya karena ada yang menyampaikan ke dia cuma pemikiran seperti ini sayang sekali didasari karena kurang pemahaman Agama Islam ini dimenangkan kalau kita kuat berpegang teguh dengan agama Allah. Antum tahu, dari dulu syubhat ini yang mendasari pemikiran seperti orang-orang Ikhwan Muslimin kemudian memperjuangkan Islam dengan cara parlemen di Mesir. Sampai sekarang tidak pernah berhasil, bahkan selalu dibantai. Kenapa? Memperjuangkan Islam harus dengan cara Islam. Wala yansuranna Allahu man yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh-sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya karena Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Abdul Rahman eh, apa ini Syekh uh, Muhammad Ali di dalam Adwaul Bayan berkata, "Aksama aksama subhanahu annahu la yansurunna man yansuruh wa ma'lumun anna nasrallahi innama huwa bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi." Allah bersumpah dia akan menolong orang yang menolong agamanya dan diketahui yang namanya menolong Allah adalah mengikuti syariatnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tidak perlu berpikir menolong agama Allah adalah dengan menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, mengadakan kajian seperti yang kita lakukan. Ini kan pembahasan dari dulu orang-orang yang perjuangkan Islam dengan cara memberontak, menjelek-jelekan pemerintah, menguasai ini dan seterusnya tidak mungkin Allah berikan pertolongan karena yang menguasai alam semesta ini adalah Allah. Mereka menguasai semuanya ini dari dulu. Mereka lakukan di mana-mana. Tapi tidak pernah berhasil perjuangan yang tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu takut. Tidak perlu kita mengadakan cara-cara yang baru. Tentu saja kita akan minta fatwa para ulama ketika sudah terjadi ternyata dibutuhkan untuk mungkin terpaksa kita memilih ini pun dengan kaidah-kaidah hukum asalnya sudah kita ketahui di demokrasi pemilihan umum adalah tidak dibenarkan dalam Islam karena banyak kerusakannya. Nanti kita akan minta fatwa kepada para ulama kalau sudah terjadi untuk kondisi-kondisi yang darurat di sana. Tapi hukum asal yang kita harus ingat memperjuangkan Islam adalah dengan cara Islam. Menegakkan Hukum Allah adalah dimulai dengan menegakkan hukum Allah dalam hati kita. Jadi tidak perlu kita takut dengan tipu daya sebesar apapun yang dilakukan manusia karena kita dekat kepada zat yang menguasai alam semesta beserta isi. Ini perlu dicamkan. Sehingga kata para ulama, orang yang ingin memperjuangkan Islam dengan cara yang tidak islami, itu seperti orang yang ingin berwudu dengan air najis, air kencing tidak akan berhasil. Tidak bahkan tidak menyelesaikan masalah justru menambah menambah masalah. Oleh karena itu ini harus yang kita yakini dan inilah agungnya manhaj salaf bahwa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan diturunkan sesuai dengan sejauh mana kita menegakkan agamanya. Seseorang yang senantiasa melakukan ibadah terutama sholat akan tetapi dia tetap melakukan keburukan seperti pacaran dan yang lainnya. Apakah ini menunjukkan imannya buruk dan amalan ibadahnya rusak? Ya tentu saja ini menunjukkan kelemahan iman dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebab yang merusak iman, segera dia memperbaiki diri, bertobat kepada Allah dan memperbaiki imannya dan ini merupakan kekurangan yang menimpa kita semua maka kita mohon kepada Allah taufiknya untuk memperbaiki iman kita. Bagaimana cara husnudon kepada Allah di saat yang sama ia memberi kita musibah, belum terkabulnya doa, penyakit, bencana dan lain-lain. Sangat-sangat mudah bersangka baik kepada Allah ketika kita mendapati sesuatu yang kita anggap kita tidak sukai. Kenapa? Karena Allah sempurna pilihannya, sempurna sifat-sifatnya. Apa yang kita anggap musibah itu bisa jadi di situ ada kebaikan untuk kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Ta bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal baik bagimu dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu justru baik buruk bagimu. Allah Maha mengetahui kamu tidak mengetahui. Contohnya misalnya musibah yang terjadi. Apakah dikehendaki dengan zatnya musibah bagi orang-orang yang beriman? Tentu tidak. Dihapuskan dosa-dosanya waktu seorang hamba beristighfar kepada Allah mungkin banyak dosa-dosanya yang luput. Dosa-dosa kecil yang mungkin kalau dikumpulkan akan membinasakan dirinya. Tapi Allah berikan musibah supaya dosa-dosanya yang luput dari istighfar tadi dihapuskan. Ketika dia ditimpa musibah dengan ini Allah ingin mengingatkan dia akan dosa-dosanya agar dia beristighfar bertobat kepada Allah. Mungkin tanpa musibah dia tidak sadar akan dosa-dosanya. Jadi hikmahnya banyak. Bersangka baik kepada Allah bagi orang yang mengenal Allah itu akan mudah. Contohnya begini. Gambaran dalam kehidupan dunia makhluk walillahil matalul a'la dan Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Kalau kita mengenal seseorang dalam kehidupan biasa, mungkin kita kerja di kantor atau punya orang pemimpin yang kita kagumi, di kantor ternyata pimpinan ini orangnya baik, terkenal di kalangan semua pegawainya dia bijaksana, suka memperhatikan karyawannya, suka menolong mereka, menasihati, membantu, dan sifat-sifat baik. Satu saat, misalnya kita sedang cuti, tiba-tiba kita pulang, pemimpin ini mengeluarkan salah seorang dari pegawainya. Tanpa kita ketahui sebabnya. Coba, waktu kita menyikapi kejadian ini, apakah kita mendahulukan sangka buruk atau sangka baik? Hah? Pemimpin yang sudah terkenal baik, bijaksana, perhatian sama pegawai. Kira-kira kita sangka baik atau sangka buruk? Sangka baik, karena reputasinya selama ini kita kenal seperti itu. Iya kan? Nah kalau manusia terbatas kebijaksanaannya, terbatas kebaikannya, kita sangka baik, bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna semua? sifat-sifatnya mestinya kita akan selalu bersangka baik kepadanya karena dia menghendaki kebaikan-kebaikan yang terkadang tidak diketahui manusia karena ilmu mereka yang terbatas sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala sempurna. Ya, jadi untuk menepis bisikan-bisikan syaitan ini belajar tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Saya pernah ditanya sama seorang ikhwan habis pengajian. Dia berdagang. Dia bilang, Ustaz, dulunya sebelum kita kenal sunnah, kita berdagang, habiskan waktu untuk berdagang, kadang-kadang melanggar halal dan haram, ini kurang lebih mana ucapannya. Tapi kita dapat banyak hasil. Cukup, bahkan lebih dari cukup. Setelah kita kenal sunnah kan kita berusaha meninggalkan yang begitu Ustaz. Kita cari dagangan yang halal, yang juga bisa bagi waktu untuk mengikuti kajian, dengan kondisi seperti ini justru kami dapatkan penghasilannya pas-pasan. Bahkan kadang-kadang kurang, iya kan? Ini bagaimana caranya kita mau bersangka baik kepada Allah dalam kondisi seperti ini? Makna ucapannya, waktu kita dulu tidak perhatian sama agama malah laris, dikasih lebih. Waktu sudah kita perhatian malah dikasih pas-pasan. Bagaimana cara menyikapinya? Saya jawab dengan ringkas, saya katakan, kalau seandainya usaha antum ini saat ini laris, mungkin antum tidak akan sempat bertemu dengan anak dan bertanya. Karena sibuk menghitung uang sehingga tidak sempat lagi bertanya. Mungkin antum tidak akan hadir pengajian saat ini. Masya Allah, anugerah terbesar yang diberikan kepada antum. Dengan usaha yang seadanya antum bilang antum bisa menghadiri kajian, bisa bertemu ustaz, bisa bertanya, dan seterusnya. Mungkin kalau sudah laris, apa yang terjadi? jarang menghadiri kajian. Betapa banyak orang-orang yang diberikan kelebihan harta, sampai pun yang punya cenderung kebaikan. Banyak kita dapati semangat menyumbang, semangat rajin membantu kajian dauro-dauro dan seterusnya sumbangannya masuk. Tapi saya orangnya tidak datang. Sibuk. Yang masuk surga cuma uangnya. Semoga juga orangnya seperti itu. Itu kita harapkan kan. Tapi kenapa sibuk dia? Antum bersyukur tidak terlalu banyak, tapi antum bisa menghadiri dan mendapatkan faedah tersebut. Ya semoga Allah memberikan taufik kepada mereka untuk juga bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Apakah kita diwajibkan menghafal nama-nama dan sifat-sifat Allah? Ya tentu kita berusaha untuk menghafalnya dan yang lebih penting lagi adalah memahami kandungannya. Dan tentu kita mengambil rujukan yang benar bukan yang dikumpulkan dalam hadis yang sah yang dhaif itu yang disepakati kelemahannya oleh para ulama seperti yang tertera di sampul mushaf terjemahan itu yang di Indonesia banyak tersebar itu. Jadi kita ambil yang dikumpulkan oleh para ulama dengan dalil-dalil yang sahih ya, seperti yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di kitab Al-Qawaidul Mutlaq atau Syekh Abdul Razak di apa ini uh, eh, Fikih Al-Asmaul Husna dan yang lain ya. Bagaimana tentang seorang yang melibatkan dirinya sebagai salaf dan ahlu sunnah, tapi orang tersebut tidak mau atau malas ikut kajian dan tidak mau berkumpul dengan orang-orang soleh? Apakah dia tergolong ke dalam ahlu sunnah wal jamaah? Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepadanya. Jadi kekurangan dirinya kita doakan supaya dia mendapatkan hidayah agar mau memperbaiki kekurangan. Ada ayat yang mengatakan tidak akan dikatakan beriman dari umatku sebelum mereka diberikan ujian. Apa maksudnya ujian tersebut? Apakah berarti kalau kita tidak diuji keimanan kita belum diterima? Manusia mesti diuji. Ya, makanya mulai saat ini persiapkan diri supaya ditolong oleh Allah ketika menghadapi ujian. Jadi semua orang mesti akan mendapatkan ujian. Ujian tersebut bisa macam-macam, bisa pada dirinya sendiri dengan hawa nafsunya, keluarganya, orang-orang yang dicintainya, atau musibah-musibah jadi banyak banyak macam bentuk ujian. Nah, dan ujian itu bisa berupa sesuatu yang kita anggap bencana ataupun kesenangan, ya. Jadi ujian itu eh, banyak macamnya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un kata Allah dalam Al-Qur'an, kami akan menguji kalian kadang-kadang dengan bencana kadang-kadang dengan kesenangan sebagai eh, ujian keimanan dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Apakah kita eh, apabila kita bekerja di lingkungan yang kurang atau jauh dari iman kepada Allah, apakah kita tetap bekerja di tempat tersebut untuk mengajak orang beriman atau kita keluar dari kerja tersebut? Ya, bekerja di satu tempat yang mungkin kita anggap e, banyak pelanggarannya, tentu di situ kita mempertimbangkan dua hal. Pertama, pelanggaran-pelanggaran kalau sudah berhubungan dengan kewajiban, kita coba untuk merubahnya semampu kita dengan mohon pertolongan kepada Allah. Misalnya masalah masalah berjamaahnya, kita minta kepada pimpinannya agar kita diberikan Kemudian juga kita lihat orang-orang di sekitar kita mungkin bisa kita dekati. Kalau ini bisa kita usahakan, artinya iman kita telah ter tetap terjaga, minimal terjaga. Tentu lebih bagus lagi kalau bertambah, maka kita tetap di situ dan berusaha mengadakan perbaikan. Tapi kalau ternyata iman kita menjadi rusak, kita yang terwarnai, kita terpengaruh, maka berhijrah, cari pekerjaan yang lain. Karena harta utama seorang mukmin adalah agamanya. Raksu malil mu'min dinuhu. Haitsu ma zala zala ma'ahu. Ini ucapannya siapa? Imam Al-Hasan Al-Basri. Harta utama seorang muslim adalah agamanya. Kemanapun dia ber, dia pergi, dia berada, agama yang menjadi pertimbangan utamanya. Jadi perbedaan keadaan ini tergantung dari ya taufik dari Allah dan keadaan yang kita saksikan dari pekerjaan tersebut. Mungkin kita coba, kita akan lihat kalau seandainya ternyata bisa kita bertahan bahkan mempengaruhi maka ini tentu kita tetap bertahan di situ dengan tetap memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Ada ayat yang berbunyi laki-laki yang baik mendapatkan wanita yang baik. Ya. Bagaimana dengan wanita yang soleh tapi laki-lakinya suaminya tidak soleh atau sebaliknya? Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wanita-wanita yang buruk akan mendapatkan laki-laki yang buruk dan sebaliknya, demikian pula yang baik. <coughs> Kebanyakan ulama ahli tafsir mengatakan kata-kata khubut di sini sesuai dengan sebabnya turunnya ayat ini adalah berhubungan dengan naudzubillah perbuatan zina. Makanya istri-istri Nabi ya itu semuanya terlindungi dari perbuatan buruk tersebut bilang dari sampai pun misalnya istri Nabi Nuh atau Nabi Lut tidak ada seorang pun yang melakukan perbuatan zina ini seperti penafsirannya Ibnu Abbas dan yang lainnya sehingga dengan penafsiran ini berarti sudah terjawab apa yang dimaksud dengan ayat ini bahwa kebaikan tersebut bukan eh, dalam hal secara keseluruhan tapi dalam hal meninggalkan perbuatan zina. Makanya nanti akan kita bertanya, kenapa Nabi Nabi Nuh mulia, istrinya kafir. Nabi Nuh juga seperti itu. Sebaliknya Asia bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, salah seorang wanita pemimpin wanita di, di sorga nanti. Sementara suaminya adalah orang yang paling kufur Fir'aun. Maka jawabannya kembali kepada masalah tadi. Kalaupun kita artikan secara umum dan memang sebagian ulama mengartikan secara umum, Allah mengatakan itu cuma sebagai ujian nanti Allah akan pisahkan kemudian Allah jodohkan mereka dengan yang terbaik di akhirat nanti. Nah, Bagaimana menurut Ustaz tentang orang miskin yang mengenal Allah dan bersabar dalam keadaannya dengan orang kaya yang juga mengenal Allah dan bersyukur atas rezeki yang lebih yang diberikan kepadanya? Dan manakah yang lebih tinggi dan baik saja di mata Allah karena keduanya merupakan orang yang beriman dan betul-betul mengenal Allah? Dan apakah yang membedakan kedua orang beriman tersebut? Orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar. Pendapat yang terkuat yang dibuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih dan yang lainnya kedua-duanya itu tidak ada yang lebih utama kecuali yang paling bertakwa. Anda punya tulisan masalah ini, saya bahas dengan rinci dalam sebuah tulisan yang berjudul Orang kaya sukses dunia akhirat, mungkinkah? Itu ada perincian dengan ukilan keterangan para ulama. Kalau secara dalil semuanya sama kuat ini. Karena yang memuji orang miskin yang bersabar juga banyak, yang memuji orang kaya yang bersyukur juga dengan sifat tadi juga banyak. Makanya kalau secara dalil sama kuatnya. Yang membedakan mereka adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Kalau seimbang syukur dan sabarnya, berarti sama-sama kedudukannya. Cuma nanti mestinya ada yang lebih satu lebih tinggi di satu di antara keduanya. Nah, anak kerja berdagang di pasar setiap hari Anda melihat wanita-wanita dari yang tertutup sampai yang terbuka auratnya. Dan Anda sudah berusaha menundukkan pandangan tapi tetap saja melihat wanita yang terbuka auratnya. Bagaimana cara bertobat? Allah musta'an. Ini kondisi yang kita ketahui terjadi di mana-mana dan para, para ulama tidak menjadikan dengan ini berarti pasar itu haram ya tidak. Kita ketahui pasar adalah tempat yang buruk Ya, karena masalah seperti ini, kemudian banyak kedustaan dan seterusnya, sampai Rasulullah SAW bersabda, "Ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghaduha ilai aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah masjid, yang paling dibenci adalah pasar-pasar, ya, karena tempat berjual beli itu banyak <clears throat> eh, berkumpulnya syaitan, banyak tipu daya dan seterusnya. Makanya kita Gunakan adab masuk pasar, membaca zikir ketika masuk pasar, itu juga hadisnya Hasan, ya. Kemudian waktu di pasar selalu berzikir kepada Allah. Waktu salat berjamaah kita melaksanakan salat berjamaah dengan benar. Kita pelajari hukum-hukum yang berhubungan dengan jual beli supaya tidak terjerumus dalam kesalahan ya, riba atau yang lainnya. Dan tentu kita menundukkan pandangan. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala berzikir dan menyibukkan Eh, kegiatan dengan hal-hal yang bermanfaat. Semoga ini menjadi sebab untuk kita bisa mengurangi <clears throat> keburukan tersebut. Apalagi kita bisa ajak orang-orang sekitar kita untuk mengenal sunnah, maka ini tentu akan semakin memperbaiki keadaan. Insya Allah. <clears throat> Bagaimana cara menghadapi suami yang masih selalu berbuat kesyirikan karena pengaruh keluarga dan orang tuanya? Tapi kalau diingatkan katanya itu bukan kesyirikan. Jadi dinasihati dengan cara yang baik. Dibawakan buku-buku yang menjelaskan masalah tersebut adalah kesyirikan agar dia bisa benar-benar memahami bahwa itu adalah kesyirikan. <clears throat> Makanya perlu berdoa dengan sungguh-sungguh, perlu kita niatkan bahwa kita mendakwai orang yang kita cintai itu adalah ibadah yang besar. Jadi kita berucap, berusaha, belikan buku, perdengarkan kaset atau ceramah tidak sia-sia, semua bernilai ibadah. Makanya dengan ini akan menjadikan kita semakin bersemangat dan mudah-mudahan dengan itu menjadi sebab terbukanya pintu hatinya dengan izin Allah. Bagaimana cara agar tobat kita diterima karena selama ini saya beribadah setiap kali sholat teringat dosa-dosa Teringat dosa-dosa kalau membuat kita semakin tunduk kepada Allah itu baik. Asal tidak membuat kita berputus asa. Jadi bukan berarti kalau kita ingat dosa, tobat kita tidak diterima. Tidak. Jadi kalau kita ingat dosa membuat kita semakin tunduk mengakui kelemahan kita, maka ini bagus karena menjadikan kita semakin merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha ma tawadha Allah. Ya, tidaklah seorang hamba merendahkan diri kepada Allah kecuali Allah semakin meninggikan derajatnya. Itu hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Makanya kalau mengingat dosa yang menyebabkan kita selalu semakin tunduk ini adalah ini adalah kebaikan. Ya, adapun kalau menjadikan kita berputus asa, maka ini tentu perkara yang tidak tidak e, disukai dalam agama. Apakah dalam sujud bisa berdoa apapun apakah tidak membatalkan sholat? <clears throat> berdoa itu tidak membatalkan sholat. Rasulullah SAW memerintahkan tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang membatalkan. Ketika beliau bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktiru du'a dalam Sahih Muslim, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Memperbanyak doa setelah kita baca zikirnya sujud, kita baca doa. Makanya ini disebutkan oleh ibu Qayyim, kemudian Ibnu Hajar al Asqalani bahwasanya dua tempat yang diperintahkan kita perbanyak doa di dalamnya dalam sholat kita adalah waktu sujud dan yang kedua setelah mengucapkan salawat apa ini tahiyat, tasyahud dan salawat. Itu ada hadisnya yang sahih. Tsumma liyataghayyar min dua a'jabahu ilaih. Kemudian hendaknya dia memilih doa yang paling disukainya ketika setelah selesai tahiyat dan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini dua tempat yang dianjurkan untuk memperbanyak doa. Cuman ada permasalahan apakah kita boleh berdoa dengan bahasa Indonesia? Wallahu taala alam bisawab. Pendapat yang saya sampai saat ini masih cenderung kepadanya bahwa itu diperbolehkan. Tentu setelah kita berusaha yang terbaik adalah doa dari bahasa Arab, doa dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dari sunnah atau dari Al-Quran. Kalau tidak kita mampu maka kita boleh mengucapkan doa dalam bahasa Indonesia. Wallahu taala Ya, ini sudah hampir jam 12 ya. Saya pikir kajian kita cukup ya siang hari ini. Hah? Oh, ada pertanyaan? Ya, barakallahu Dilanjutkan dengan dengan kuis. Ini, saya tanya sama saya nanya sama mereka, Mana yang dilakukan? Ada kuis berhadiah. Masya Ya, saya pertama akan milih yang dapat hadiah dari yang tulis pertanyaan ya. Pertanyaan terbaik. Tentu semampu saya, misalnya. Yang punya pertanyaan ini ya, bagaimana cara agar tobat kita diterima karena selama ini saya beribadah setiap kali sholat teringat dosa-dosa yang telah lalu. Saya mau bertanya ini, mungkin akhwat ya, maaf mungkin ya. ya. Jadi panitia yang kasih nanti ya, ah, minta kepada panitia. Ya, minta yang benar nanti panitia yang ambil nanti. Mana gini nih? Ah, jangan berlebihan. Siapa yang pengen? ini? Omar, paling dia. Ya, pertanyaan dulu ya biar lebih ini. Pertanyaan Apa kedudukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam iman? Pertanyaannya gampang. Jawabannya juga gampang insyaallah. Silakan, Fadhil. Aku ada gimana jawabnya? Suruh tulis saja gitu ya. Kalau mau tulis. Apa kedudukannya cinta kepada Allah dalam iman? Apa? Sebagai poros yang utama terus? Hah? Sebagai poros iman terus masih ada lagi? karena hadiahnya bertingkat-tingkat semakin banyak jawabannya semakin besar hadiahnya iya kan <laughs> foto atas atasnya Ada lagi yang bisa tambahkan? Kedudukannya. Tadi banyak penjelasannya, apa yang saya yang dijawab? Tidak apa? Fadol? Iya, barakallahu fikum ya. Jadi dia adalah ruhnya iman, hakikat tauhid, inti penghambaan diri kepada Allah. mau hadiahnya apa? Buku ya dia maunya buku ini mau oke ya masya Allah Hah? Iya, jawab pertanyaan berikutnya. Apa arti ma'rifatullah menurut ahlu sunnah wal jamaah? Yang belum, saya yang belum ya, yang belum dapat. Ya, sambil menunggu yang jawab, ini ada pertanyaan juga yang baik ini, pas mendapatkan hadiah. Bagaimana orang miskin yang mengenal Allah dan orang kaya yang bersyukur tadi? Ini siapa yang punya pertanyaan ini? Antum ya? oh, ini, antum dapat hadiah. Mau apa hadiahnya? Buku atau butuh atau jam atau tidak usah? Buku ya. Antum bagus hadiahnya malam pertama ya. Malam pertama di kuburan maksudnya. kayak Eh, foto yang tadi, apa arti ma'rifatullah yang benar menurut sun ahli sunnah? Eh, foto. Ya, barang. Khalas. Buku buku atau ini? Hah? Hah? Buku? Iya, tahu. Ini hadiahnya hampir habis ini. Untuk berikutnya jawaban eh, pertanyaannya lebih sulit supaya hadiahnya tersisa biar diberikan kepada ustaznya. Ya, masih ada yang lain? Tadi saya jelaskan ucapannya Ibnu Qayyim tentang <clears throat> ahwat boleh menulis jawaban ya, silakan. Ahwat boleh menulis jawaban, tapi tidak boleh nyontek. Boleh nyontek tapi jangan melihat buku. Iya, tadi ada yang bertanya tentang pemilu. Siapa tadi yang pemilu yang tanya? Dapat hadiah? Paul. Umar mungkin ya? Ya, kalau begitu nanti minta sama panitia. Ya, judulnya dapatkan rumah di surga ya. Allah. Iya, Tadi Ibnu Qayyim saya nukilkan, beliau menjelaskan bahwa kunci-kunci pembuka pintu taufik apa itu? Allah. Iya, jaga Jazakallahu Mau ini kan? Ah, oh, ya, sembarang. <laughs> Maunya buku yang sembarang. Ya, kemudian Tadi yang bertanya tentang eh, dia bekerja di pasar selalu melihat menundukkan pandangan tapi tetap melihat aurat. Dikasih buku supaya nanti bisa menundukkan pandangan. Tonton. Siapa ini tadi yang bertanya? Ayo tonton Masya Allah. Atau dikasih buku biar banyak membaca supaya bisa membantu menundukkan pandangan ya. Ya, buku judulnya Jangan Takut Dengan Setan ya. <laughs> Ada yang lain? Uh, pertanyaan berikutnya, Apa fungsinya kita beribadah kepada Allah dengan disertai rasa cinta dalam hati? Apa manfaatnya? Eh, foto. Kurang dengar, kurang dengar. Agar bisa khusyuk dalam sholat terus. Maju sini nanti aku dapat hadiah juga maju dulu sini. Harus optimis. <laughs> supaya dapat beneran ya. Agar bisa khusyuk dalam sholat kemudian apa lagi? sudah dengar ya? Apa mau lagi sudah ada hadiahnya cuma saya mau saya mau jadikan bertingkat mau meningkat hadiahnya gitu Apa? Maju lagi, maju sini dapat sini. sini, sini. Enggak, antum dapat hadiah, maju antum makan maju juga apa? agar apa? Yang kedua? Apa? Dalam ibadah terus juga bisa merasakan nikmatnya ibadah. Apa? Sini. Mau yang mana? Minyak wangi atau buku? Hah? Minyak wangi apa maunya? Suruh pilih. Coba coba. Pilih Minyak wangi ini. Panas, panas? Oh iya. iya. Mau oh, yang apa minyak Ini hijau atau hitam atau merah? Hitam ya? Oh iya, pokok. Para Champion. Jauh banget. Antum aja. Nah, ya, para kawatik, jangan khair. ya ada dua minyak wangi kata panitia. Oh ada saudara ya? Ya hadiahnya untuk yang datang pertama kali yang tercatat di situ ya. Iya. Makanya itu manfaatnya datang pertama kali. Berarti petugas masjid nanti yang pertama kali datang karena dia yang pertama bersih bersih. Ada pertanyaan juga bagus sekali. Awalnya saya berlindung kepada Allah atas pertanyaan ini karena kelemahan saya. Pertanyaannya dua tadi. Ini bagus pertanyaannya. Siapa yang ada yang merasa jawab anu ini? Pertanyaan seperti ini? Antum ya? Oh ya, apa? Oh, sudah dapat. <laughs> Dia sudah dapat hadiah ternyata. Berarti tidak jadi. Iya, tadi juga pertanyaan apakah kita Apabila kita bekerja di lingkungan yang kurang atau jauh beriman dari iman kepada Allah, apakah kita keluar atau menetap? Siapa yang bertanya seperti ini? Tentang lingkungan pekerjaan. Wah ini kalau ada yang mengaku berarti jin yang bertanya ini. Siapa? Ahwat mungkin ya? Ya sudah. Ahwat bekerja. ya, <laughs> ya boleh. Tadi jawaban saya itu untuk ikhwan karena saya kira ikhwan yang bertanya. Kalau saat ini itu akhwat, maka yang terbaik bagi dia adalah keluar karena lebih bagus di rumahnya. Nah, dikoreksi sendiri. Iya, pertanyaan berikutnya dari saya lagi kembali mengenai materi kajian tadi. Apa hakikat atau makna taufik yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam penjelasan kajian tadi? Fadhol. Makna taufik Fadhol ya. Tidak menisbatkan Ayah, menisbatkan kepada, kepada Allah dan bukan kepada diri sendiri. Allah, Mau buka atau menyalangi? Atau ini? Ini? Oh iya. Antum maunya sambil malu-malu juga. coba ya, ya kalau ya, ya kalau. Dicoba dulu nanti kalau enggak kalau rusak diperbaiki. Bukan dikembalikan ya. Ya, silakan uh, yang berikutnya ya. ya. ada pertanyaan yang bagus juga insya Allah dari Ikhwan. Saya tadi tidak sengaja tidak menjawabnya karena ini butuh jawaban pribadi. Bagaimana cara melakukan poligami dengan dasari oleh cinta, takut dan harap kepada Allah? Siapa tadi ya? Kotor. Mana yang bertanya ini? Memang saya sengaja, mesti dia nggak berani berdiri nanti. Ya, siapa yang diberikan hadiah jam supaya dia tahu waktu? agar dia bisa adil dalam membagi waktu ya. Kasih kasih jam, jam mereka. Total. Siapa yang bertanya? Malu dia bertanya. Bagaimana mau dijawab kalau dia orangnya saya tidak berani menunjukkan dirinya? Total. Gak ada? Nanti lewat hadiahnya ini. Atau jangan-jangan Ahmad yang bertanya? Iya. Mungkin ya? Mungkin aja, iya. Hah? Iya, umahat ada yang merasa bertanya tentang poligami. Karena Irfan ini tidak mau mengakui ini. Iya, mungkin aku aja ya. sudah apa?